السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أكبر النجاة في الأخرى والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى وعلى آله وأصحابه مصالح الدجى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والجزاء أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat para alim ulama yang dipandai tokoh masyarakat hadirin dan hadirat yang besar tak sebut gelar yang kecil tak sebut nama karena namanya tidak apa juga. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya pada kesempatan yang mulia ini kita diizinkannya sama-sama dulu di rumahnya di masjid Darul Jannah Nurul Jannah atau Siratul Jannah Jannah ini banyak sekali jadi terpaksa dibuat namanya berbeda-beda. Eh. Ada Nurul Jannah, ada Siratul Jannah, ada Sabilul Jannah, ada Raudhatul Jannah, ada Nisaul Jannah. Besok ada Nasmanul Jannah nanti. Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya nikmatnya sangat besar Nak dibilang tak terbilang Nak dikira tak terhingga Kita hanya Mengucapkan Alhamdulillah Kita hanya Berusaha dan berupaya Sebagaimana kita memujinya Hendaknya kita berharap Allah pun memuji kita Yaitu dengan senantiasa kita bersyukur kepadanya Memuji bertakbir mengagungkan asmanya, insya Allah Allah pun akan menyebut kita dan membanggakan kita di sisi para malaikatnya. Apalagi kita pada kesempatan ini duduk dalam rangka e, mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah dan bermula rasa di antara kita mudah-mudahan turunlah hendaknya rahmat Mudah-mudahan dikelilingi pula oleh malaikat sehingga Allah SWT banggakan kita di kalangan para malaikat di atas langit. Kau muslimin dan muslimat, kemudian kita juga berhutang budi banyak kepada Nabi Alaihissalam. Pasalnya beliaulah dengan izin Allah menjadi pengikat sehingga kita boleh bersepakat. Semakin dekat kita kepada Nabi yang mengikat, kita akan semakin bersemangat untuk semangat. Tetapi bila semakin jauh kita dari Nabi, kita pasti pula sepakat untuk tidak sepakat. Karena pendapat sering bersilang. Kata selalu berseteru pemahaman sering bersetemu Maaf bahasanya agak Melayu dikit Bertemu kawan Kalau tidak saya terjemahkan nanti Ada kosakata sulit Dan saya berupaya tak pakai kata bahasa asing Karena bahasa kita sangat kaya Kita Indonesia ini punya lebih dari 700 bahasa Atau lebih tepatnya 725 bahasa maka mohon maaf nanti bukan karena tidak pandai berbahasa Sisi tip Ismi-ismi Tapi saya boleh senang berbahasa Indonesia Ini dalam rangka amanah sumpah nah Sumpah? Sumpah pemuda Ini tidak mudah-mudah lagi nampaknya Ya kan satu bahasa-bahasa Indonesia kita sudah dirusak oleh para akademisi kita yang menganggap bahasa ilmiah itu bahasa asing. Kita jangan mau rusak ya. Pakai bahasa tidak setuju. Ayolah nah, pakai nggak tahu. Iya. Kita kaya bahasa kok pakai bahasa orang yang notabene sering mengacaukan pemahaman kita, sering mengelabui pengertian agama kita. Oleh sebab itu ada istilah harbun mustalahat, perang istilah yang dilancarkan oleh kaum misionaris, orientalis dan imperialis. Sehingga Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan maka dari sekarang saya sudah pasang bendera, angkat bendera untuk perang ini kita hadapi pula dengan perang bahasa. Kita punya bahasa yang lebih hebat dari bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Siap? Perang? Nah, hebat di sini ya. <laughs> Alhamdulillah. Ini baru bersemangat ini. Tapi bukan perang angkat senjata ya. Perang angkat bahasa. Perang angkat bahasa. Karena memang manusia ini maju. Lo lihatlah dunia-dunia yang maju itu pakai dalam menyampaikan ilmu dalam bahasa orang itu transformasi ilmu bukan tak pandai sebenarnya setelah paham pandai sebenarnya dikit-dikit daripada daripada nanti salah pakai tahu pula tak pas pakainya kan lebih baik bahasa kita aja ya pakai memindahkan ilmu itu dengan bahasa asli itu lebih cepat dipahami. Lebih cepat dipahami dan lebih maju. Dia Jepang ngajar pakai bahasa Jepang. Inggris pakai bahasa Inggris. Uni Soviet pakai bahasa Rusia. Apa lagi? Korea pakai bahasa Korea, Cina pakai bahasa Cina, Perancis pakai eh, Prancis, Jerman pakai bahasa Jerman. Indonesia pakai gado-gado. Makanya pendidikan kita semakin kesini semakin kacau. Semakin kacau kurikulumnya hampir ganti menteri, ganti kurikulum. Iya. Nah, ini kurikulum 2013 belum selesai, nanti ganti menteri pendidikan ada pula kurikulum 2014. Itu kerja orang. Kita masuk ke kerja kita. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi kita berhutang budi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya dia yang menjelaskan kepada kita bagaimana maksud Allah dalam kitab. Nah semakin kita memakai Nabi, kita akan semakin dekat dan sepakat. Tapi kalau sudah mulai kita menjauhi Nabi, maka mulai kita tidak mau bersepakat dan saling mendengar. Kapan itu terjadi? Di saat ilmu tidak lagi favorit. Di saat ilmu tidak lagi menjadi barang yang dicari dan yang diperlukan. Tetapi yang menjadi yang menjadi rebutan orang adalah hasil-hasil pemikiran. Hasil-hasil renungan. Hasil-hasil khalwat yang sering saya istilahkan dengan ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Ini kalau dikira-kira bagus ini jalan. Ini dirasa-rasa, ha? Utama ini jalan. Maka kira-kira kita tidak sama dengan kira-kira saudara kita yang lain. Rasa-rasa kita tidak sama dengan rasa-rasa saudara kita yang lain. Oleh sebab itu kalau rasa ini yang dijadikan alasan dan dikemukakan selalu, maka orang Sunda suka manis-manis. Betul? Jawab atau enggak? Sama-sama ya, suka manis. Orang Padang suka pedas-pedas. Iya. Orang Aceh suka yang lengket lama, kunyit-kunyit. Ah. Apa lagi? Kalau orang Batak, eh, mana lagi? Orang Batak suka yang ditumbuk-tumbuk ya. Jadi kaum muslimin, kalau rasa yang dijadikan, maka akan terjadi banyak sekali perbedaan. Oleh itu, kalau kita buka kembali lembaran sejarah, kapan mulai banyaknya terjadi penyelewengan ubah agama? penyelewengan akidah, penyelewengan ibadah, penyelewengan muamalah, penyelewengan akhlak dan adab di saat ilmu sudah semakin jauh. Akhirnya orang-orang yang tidak berilmu pun dianggap sebagai pemuka, dianggap sebagai pemuka, pemuka agama. Dulu kalau tuan-tuan, bapak tuan nak tahu sejarahnya kok patung kok bisa masuk Mekah ya? Batu kok bisa masuk Mekah? Kenapa? Ingat sejarahnya? Eh? Tahu? Tahu tuh malu. Patung Batu itu Nabi Ibrahim kan dia kan disuruh Allah SWT wa tahira baiti lit-ta'ibin wal 'akifin wa sujud bersihkan rumahku ini untuk orang yang tawaf, untuk orang yang apa? ruku dan untuk orang yang sujud. Artinya bersihkan dari berhala-berhala. Beliau juga berdoa, wajudubni wa ya anakku dan asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah para berhala. Betul? Ibrahim sendiri yang juga memecahkan berhala orang-orang kafir waktu itu. Masih ingat kan? Masih? Betul ya? Hmm. Tapi kok di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim kok berjejer tidak kurang dari 360 ekor berhala. Ya. Nah, 360 ekor apa unit? Nah, terserah lah. Tidak pakai 63 nih ya. Ekor kan kan tidak beragam kan makanya ekor ya. Dikira, dikira unit barangnya kayak seperti orang pula. Maka kita sebut disebut orang nggak pas juga ya, karena bukan manusia ya. Jadi kita bilang 360 ekor saja lah. Ya. Berhala. Dari mana datangnya? Oh ternyata datang dari seorang yang namanya Amir ibn Lu'ay al-Khuzai. Loh kok bisa? Nah ini sejarahnya Tuhan tuan Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini dia secara fitrah orangnya baik, pemurah. Apapun kegiatan yang ada di Mekah waktu itu dia jadi penyumbang dana dan penyandangnya. Berarti donatur ya. Kalau sudah jadi donatur rutin dan penyumbang terbanyak, kalau ada kegiatan keagamaan duduknya di mana? Depan apa di belakang? Pak, bapak banyak nyumbang sana duduk ya, gitu. Enggak, pasti. Oh, Pak, Pak Bar, Pak Dasman, sini, sini sini sini duduk. Betul nggak? Duduklah dengan para petinggi agama waktu itu. Dan petinggi agama ini sebenarnya juga bukan orang yang berilmu. Tapi karena mereka yang paling tahu di antara yang tidak tahu akhirnya dianggap sebagai market agama. Agama, coba kaum muslimin, boleh dibuat perbandingan. Ini mohon maaf ya, jangan kesinggung enggak. Kalau kesinggung enggak ya mau ini. Tolong jangan kesinggung ya. Ini Enggak saya sebut kaya juga, enggak disebut kaya juga. Sepakat enggak disinggung? Sepakat? Eh kalau marah kan enggak enak bagi cerita, Pak. Cerita depan orang marah enggak malu. Boleh? Baik, baik. Ya. Sebagai perbandingan kaum muslimin, kalau di Mesir, kalau di Arab Saudi, itu sopir taksi hafal Quran 30 juz. Tetapi di negeri ini, mohon maaf nih, ya, banyak dari anggota MUI kita tidak hafal juz 30. Betul betul. Kalau, kalau pun tidak percaya, saya, saya bawa nanti ke sini. Ya. Jadi kalau di sana sopir taksi saja habis 30 juz. Di sini ada yang sudah dianggap ustaz karena punya punya SK, kan? ya, sudah dianggap ustaz, juz 30 tidak apa? Makanya pemahaman keagamaan di negeri sana tentu akan jauh lebih tinggi dari pemahaman di negeri yang ustaznya tidak apa, juz 3. 3? Wajar tuh enggak? Wajar tidak, Wajar. Sangat-sangat wajar kaum muslimin. Nah waktu itu karena Amir bin Lu'ail al-Khuzai duduk selalu di depan sehingga lama kelamaan dia pun disuruh memberi sambutan. Memberi sambutan awalnya sebagai tokoh masyarakat, selanjutnya sebagai imam imam pengganti. Selepas itu jadi imam, imam tetap, tidak lama jadi imam, imam besar. Yang hadirnya di hari-hari besar. Hikmah besar hadirnya di hari-hari besar. Baik. lah Amir bin Lu'ay ini dianggaplah oleh masyarakat awam sebagai tokoh agama. Yang artinya bila dia berfatwa dalam masalah agama tidak akan berat, ada yang berani membantah. Termasuk ustaz juga. Karena masing-masing ustaz itu sudah dapat. Hah? Entahlah apa namanya sudah dapat sesuatu dari dia karena dia orang kaya raya. Maka dalam sebuah ekspedisi dagangnya ke Syam yang waktu itu dikuasai oleh orang Romawi. Dia melihat di gereja gereja ada apa di dalamnya? Ada mushaf? Pak? Batu. Sebenarnya eh, eh, sebenarnya Injil sendiri mengharamkan batu. Injil sendiri mengharamkan batu. Oh Injil lama itu, no, ada Injil baru, Injil baru. Di perjanjian barunya ada loh, bahwa batu itu diharamkan karena itu syirik. Tapi kok di gerejanya ada? Karena mereka memang tidak lagi ber mempunyai ilmu Nah ketika Amir bin Al-Khuzai ini yang mengklaim juga masih menghidupkan sisa-sisa agama Ibrahim. Mereka kan mengaku mereka keturunan Nabi Ismail. Ismail mereka masih mengatakan mengikut agama Nabi Ibrahim. Buktinya kalau bersumpah pakai apa? Pakai wallahi, ya? pakai wallahi, bukan pakai haleluya, tidak. Dia bersumpah bukan demi Mahabharata, tidak. ah kenapa nih Mbak berat ini pasti nonton sebuah ya Mbak. saya dengar saja Pak saya tidak punya televisi jadi kaum muslimin dan muslimat mereka masih menggelar hidupkan agama Nabi Ibrahim datang dia lihat di Syam ada patung-patung Ditanya semua orang itu apa? Ini patung Nabi Isa. Ini patung Bunda Maria. Gunanya apa? kalau melihat patung ini, ya kita teringat kepada mereka. Ini adalah semacam apa namanya uh, gambaran dari Tuhan kita. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya dia buat pula patung dibawa pulang ke Mekah oleh-oleh istri oleh-oleh istimewa Masyarakat yang menerima waktu itu karena memang sibuk dengan dunianya, tidak lagi mempelajari agamanya, seperti kondisi kita hari ini kaum muslimin. Banyak dari kita tidak mau mempelajari agama. Mohon maaf. Pernah salah seorang dirjen di Kementerian Agama, tapi jangan dicari sama orang dulu, tidak sekarang, sama kita dulu ya. Tidak pandai baca Quran. Tidak pernah dengar kan? Tidak usah disebut-sebut lah. Iya. Seorang dirjen, apa itu dirjen? Direktur jenderal tinggi pangkatnya? Boleh. Saya tidak tahu saya tinggi dan tidak tahu. Yang jelas tidak pandai baca Quran dengan huruf Arab. Kan kacau nih ya. Kacau nggak? Dulu nggak, sekarang. Sekarang mungkin lebih lagi. saya tidak tahu sekarang. Mohon maaf. Sekarang saya tidak tahu. Itu dulu. Saya tahu pun lewat kawan yang kuliah di Mesir waktu itu, Dirjen ini berkunjung ke Mesir, dia minta buatkan doa ditulis sama kawan sebagai bahasa Arab. Eh jangan begini mas, pakai bahasa Indo, tulisan Latin. Saya kira katanya minta dibikinkan baris. Oke lah, ternyata tidak pandai membaca huruf Arab. Huruf Arab, tidak pandai baca huruf Arab berarti tidak pandai baca Quran. Karena di antara tulis kawan itu adalah ayat Rabbana Adina di dunia hasanah. Darah ini dibaca. Dirjen di kementerian, waktu itu departemennya. Waktu itu departemen agama. Jadi waktu itu, anak bin bawa patung pulang itu oleh masyarakat Arab. Ada tidak penentangan? Ada nggak? Nggak ada. Ada juga barangkali yang berani dalam hati saja. Oh dia kan sudah tokoh agama juga itu. Dia kan sudah sering memberikan sambutan dalam acara-acara ahli besar kita itu. Dia sudah ahli itu. dia perjalanannya ada kemana-mana. Padahal perjalanannya kemana-mana itu bukan untuk ilmu, tapi untuk ilmu. Bukan untuk Nuntut ilmu. perjalanannya memang dia pergi ke Yaman berdagang, dia pergi ke Syam berdagang, dia pergi ke Persia berdagang, tetapi dia bukan kan Akhirnya masuklah patung ke Arab. Waktu awalnya hanya satu. Lama-lama kita banyak sebenarnya yang potensi dibuat bang, dibuatkan bang, patung Akhirnya masing-masing kabilah minta pula jatahnya. Soalnya dia kan dari Bani Huza'ah kan. Ini patung khusus Bani Hur dari orang Quraisy. Nah kabilah-kabilah Arab pun minta akhirnya Ka'bah penuh sesak oleh Pak oleh Pak 360 sebulan tak ekor tak apa yang penting tiga buah tu Pak buah juga buah jalan kan ya? 360 patung berjejer dalam Ka'bah bisa ya? Iya memang karena ilmu sudah tidak lagi jadi memori orang. Nah kalau di akidah saja teruknya sudah seperti ini dengan hanya berkeyakinan tentang Allah dengan kira-kira padahal Allah kan tidak bisa dikira-kira ya Allah bisa dikira-kira geleng semua nampaknya nah, berarti setuju dong Allah tidak bisa dikira-kira kaum muslimin Allah itu gaib dari kita tidak bisa kita reka-reka gimana pun merekanya pasti salah reka. kita gitu. Di akidah saja mereka ilmunya hanya kira-kira. Tidak bermakai lagi wahyu. Tidak memakai lagi. Yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam masalah ibadah pun mereka akan juga main rasa. Main rasa. Rasa-rasa. Yang masalah pondasi utama saja. Mereka pakai bahan sintetis. Bukan bahan original Pasti di dalam masalah ibadah lebih mudah lagi mereka memakai bahan bahan sin sintetis apa bahan sintetis? ke bahasa orang lagi Bahan tiruan. Bahan tiruan. La ilaha illallah. Akhirnya mereka pun membuat berbagai macam ibadah yang tidak Allah turunkan kepada mereka. Misalnya ini salah satu banyak contohnya. Misalnya, orang-orang jahiliyah dulu haji benda. Haji ya. Haji enggak? Umroh benda. Umroh. Berarti umrohnya di mana? Ini agama Ibrahim kan? Bukan agama syirik, bukan agama Hindu. Hindu tidak ada umrohnya. Buddha gak ada umrohnya. Agama batinnya gak ada umroh. yang umroh itu agama Islam. Mereka tetap umroh lah. Tetapi apa kerja mereka? Nah, ini kerjanya. Mereka mengira-ngira ilmu baru. Apa kira-kiranya? Orang Quraisy ini kan tinggal di tanah di tanah tanah suci. Maka orangnya mesti suci-suci. Kan itu kita ya? Setiap orang yang keluarga kiai mesti kiai kiai walaupun ilmunya sudah dikirai tahu sudah dikirai nggak tahu nanti kita saksikan di akhir iya walaupun asal keluarga kiai pasti kiai padahal ilmunya sudah dikirai tahu dikirai tidak ada lagi ilmunya karena banyak punya kiai yang nyesal jadi kiai buktinya anaknya tidak dididik menjadi kiai tetapi dididik tukang jadi tukang kiai tukang kirai Misalnya jadi kiai. Misalnya kalau jadi kiai menderita hidup kita katanya. Jadi buaya bunti kalau di kamarnya. Tahu buaya bunti ya? Hah, tahu buaya bunti ya? Dulu tuh kalau tamat pesantren, kalau ceramah bawa ya, nanti diisi oleh jemaahnya eh, dengan bersatu tekong satu tekong itulah namanya kira buaya bunti. Bang, sekarang masih ada? Hah? Masih juga. Sekarang Buya ya Allah. Beda nama aja, hakikatnya sama juga. Ya Pak. Makanya kalau tidak kaya jangan jadi Buya. Makanya banyak nyesal jadi kiai sehingga anaknya Yong jen kok jojo doyan buya ayali yong Payah itu kita, maka disekolahkan sekolah-sekolah prospek teknik, sekolah ekonomi, sekolah akuntansi, sekolah tansi tansi ya. Nah. Jadi apa yang mereka lakukan? Dikiranya setiap orang tinggal di Mekah, orangnya suci, pakaiannya juga suci. Maka mereka mulai mensyaratkan apa syaratnya? Siapapun yang tawaf di Ka'bah, Ka'bah ini suci. Tidak boleh pakai pakaian yang di luar tanah haram. Mesti pakai pakaian orang yang ada di tanah di tanah haram. Ini ada peluang PAD-nya di sini ya. Pendapatan asli. Pendapatan asli daerah. Atau pendapatan asli diriku. Akhirnya mereka mensyaratkan seluruh orang yang ingin tawaf mesti pakai pakaian orang Quraisy. Maksudnya orang yang tinggal di sana, di tanah haram di sekitar Ka'bah. Lalu kalau pakaian orang itu tidak cukup, pasangnya tamu lebih banyak. Yang datang jemaah dari luar lebih banyak dari yang di dalam. Gimana solusinya? Siapa yang tidak dapat menyewa pakaian, mungkin duitnya tidak cukup atau pakaian yang tersedia sudah habis stoknya maka tidak boleh tawaf kecuali dengan telanjang. Geleng ya? <laughs> Mulai terbayang. Tawaf dalam keadaan telanjang, Pak. Makanya jangan heran kalau banyak sekarang profesi-profesi yang dulu profesi budak sekarang dijadikan profesi yang dipuja-puja. Apa contohnya? Misalnya got talent Indonesia mencari mencari bakat, gajinya apa kecil. Padahal itu profesi budak hamba sahaya dulunya. Baik di kalangan Islam maupun di kalangan non-Muslim. Sekarang jadi profesi. Jadi profesi? Profesi yang diperebutkan. Makanya subhanallah kemudian anak kampar kemarin kan menang itu. Dalam eh, kan, apa? Dalam ajang god iya godnya god itu kan tempat sampah ya. <laughs> semua semua ya. god talent. Jadi talenta itu jadi god ya gitu. Ya. Betul juga namanya itu. Masya Allah ketika juara turun di lapangan terbang Uh, eh, Rusmin Nuryadin Turun di ruang lancang kuning. Masya Allah seperti pejabat. Hebatnya. Kita dulu juara MTQ. Tidak pernah masuk lancang kuning aja. Tidak pernah masuk. Ya Allah. Inilah kita kaum muslimin. Orang yang bikin pasar, bikin maksiat diagungkan. Orang yang bikin kebaikan di saya bodoh jualan Teki, Teki masa usaha aja katanya. Merusak usaha katanya kita. La ilaha illallah. Sampai sekarang belum pernah masuk lagi dalam yang kuning tempat pekitamu, kita tidak ada. Kemudian hadiahnya Masya Allah dapat 500 juta setengah miliar. Ini ada, adik ini ada setiap tahun juara MTQ minta uang kuliah masih mengemis juga lagi. Ya masih juga mengemis Padahal juara itu kaum muslimin dan muslimat. Maka jangan heran kalau di negeri satu keajaiban ini eh satu keajaiban aneh tapi nyatanya banyak saya temukan kaum muslimin. Mohon maaf ini, jangan salah. Sekarang janji tidak marah ya? Janji tidak marah ya? Mohon maaf ini. Kita dulu di pesantren saya loh, jangan, saya tidak nyinggung pesantren orang, pesantren saya dulu ya kami oleh kakak-kakak tingkat pengawas-pengawas itu ketika sholat dan, dan hebatnya khusus sholat maghrib saja yang lain tidak ada jemaah gitu tidak apa pula mas semua dia waktu itu ya nah, sholat maghrib kita disuruh jemaah yang senior-senior selesai ngumpul kita mereka pergi ke asrama masing-masing nah gimana tuh pergi ke asrama masing-masing sehingga perang itu terbawa juga ketika kita misalnya ngajar, anak-anak disuruh sholat berjamaah, dosennya pulang berjamaah. <laughs> pulang berjamaah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mereka memaksa setiap orang yang ingin tawa harus pakai pakaian orang yang mereka anggap orang suci, yaitu orang Mek Mekah. Tidak bisa. Mereka harus lakukan sesuatu yang di luar, yang di luar pemikiran manusia. Harus tawaf dalam keadaan tenang, Lanjut, Siapa yang menurunkan ini? Kira, kira, kira-kira. Rasa masa Allah menyuruh kita bertelanjang? Dalam WC saja khilaf ulama antara boleh dengan tidak telanjang. Apalagi tawaf di depan Ka'bah. Kiblatnya seluruh umat manusia yang beriman. Masuk akal? Tidak masuk akal kan? Tapi dilakukan Pak. Ini yang dikatakan aneh tapi tapi nyata itu. Jangankan hal-hal yang lebih rendah risikonya dari itu. Jadi kaum muslimin dan muslimah. Berbicara tentang masalah muamalah, tadi akidah pakai kira-kira, rasa-rasa. Ibadah pakai kira-kira dan rasa-rasa. Muamalah pun juga kaum muslimin. Ya. Awal-awalnya riba tidak boleh. Selepas itu nggak boleh sesama Quraisy. Selain kulit bon, boleh. Besoknya karena terasa enak, eh nggak apa-apa lah riba lah ya. Yang penting nanti untuk untuk Ka'bah kita tidak pakai uang riba. Bagus juga ya kita untuk masjid pakai uang. <laughs> Kayak di sini baik bagus orang tuh. Orang tuh bangun Ka'bah tidak boleh uang riba, tidak boleh uang zina, tidak boleh uang khamar, tidak boleh uang pungutan liar. Kalau kita penting dapat aja lah. Jangan cari-cari dari mana asal muasal. kaum muslimin. Hak apa namanya? Riba akhirnya menjadi tonggak perekonomian mereka. Ada satu dua yang ingin mencegah kalah. Karena al-jama'atu taglibus syaja'ah. Sering kebersamaan mengalahkan keberanian. Betul? Jumlah banyak mengalahkan berani. Orang kalau berani, pemberani, tapi kalau sudah sekampung yang menghadapinya, takut. Iya enggak? Takut kira dia. Makanya nanti kalau ada pencuri, katanya kebal, keluar sekampung, pasti takut dia. Tapi kalau satu-satu, eh, abang jelang maju, saya dari belakang, nah, itu masuk ayam dia tuh. Tapi kalau dihadapi beramai-ramai, makanya banyak yang dipelasah sama orang kan? Katanya tidak tak bisa kena senjata. Itu cerita pak. Saya tahu pak bahwa orang preman yang katanya tidak yang berani mati itu paling takut mati. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Tapi cerita ini agak preman kan Eh, Oke okay lah, saya ceritakan. Tapi jangan juga marah ya. Ada seorang yang dulu preman katanya, tapi premannya preman bagus lah. Gimana preman bagus ya? Maksudnya suka kelahi. Tapi tidak suka judi, tidak suka perempuan, tidak suka minum, tidak ada itu. Dia sukanya memang kelahi kerja orang, ngerjain orang memang ada itu. Yang ngerjain orang pada pokoknya semuanya mesti bisa jadi duit bagi saya kan ya. Kan tidak bagus juga Pak ya. Eh contoh nih, contoh. Dia ceritakan ini. Ini kisah masa lamanya dia. Kemarin saya bertemu dengannya di di, di, di airport. Gini astagannya. Saya memang nakal tapi nakal saya itu positif, nah, ya, <laughs> eh positif. ini, kan ilmu kira-kira juga ya. Ini rasa-rasanya. Bagi dia aduh, gimana? Ada waktu itu waktu masih SMA ada, Ada anak gadis tetangga, maksudnya tetangga RT gitu beda RT dengan saya. Ada dua orang pemuda yang ingin cerdu ya tapi nggak dapat dapat, nggak dapat, dapat. Lalu saya bilang sama mereka, gitu aja, abang nggak bisa ya katanya. Memangnya lu bisa? Eh, gampang katanya. Gimana caranya? Pokoknya bayar dulu. Bayar, bayar dulu. Bayar masing-masing lima ribu. Waktu itu lima ribu tahun 80-an banyak tuh, Pak. sepuluh ribu ya. Ya, saya masih ingat 10 10 ribu belanja sebulan itu. Ya, dapat dia 10 ribu dari orang. Nah, gimana untuk membuktikannya? Kalau betul kamu berhasil besok ke bioskop malam minggu gandeng dia. Ya, tapi jangan ditiru ya. <laughs> Ini mahasiswa niru pula nanti. Akhirnya dia datang ke tempat arah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula ini mulainya. Assalamualaikum wabarakatuh. Misalnya namanya si Dewi ya. Wih, gue dapat kontrak nih. Nah, dapat dapat kontrak. Lo mau nggak kerjasama? Apa tuh bang? Pokoknya kalau mau kita bagi dua. Kita bagi, bagi dua. Gimana bang? Itu yang dua cowok yang yang, yang apa yang naksir dulu itu saya bertarung sama dia. Gimana? Pokoknya lu bisa gue gandeng nanti waktu eh, ke bioskop malam itu. Ah, gampang banget katanya. <laughs> Gampang katanya. Tapi bagi dua ya katanya. Akhirnya betul. Mereka bertemu di sana, hanya untuk memperlihatkan di depan orang itu bahwa mereka ber bergandengan tangan. Sehingga segitu aja. Sehingga dapat hasil kontrak masing-masing. Nah itulah nakalnya dia. Dia tidak tidak sampai pacaran tidak, tetapi hanya demi dapat duit. Duit itu saya kasih sama ibu. Kasih sama sama ibu. Karena dia tulang punggung keluarga. Miskin, abangnya juga miskin, adik-adiknya miskin, dia bersaudara 8 orang. Jadi jalan pikirannya kayak gitu. Ada lagi katanya. Banyak lagi cerita nanti. Enggak usah, enggak usah nanti tiru orang nanti. <laughs> Baik, kaum muslimin dan muslimah. Dia membuktikan bahwa orang yang memang yang berani mati itu sebenarnya takut kalau betul-betul sudah akan mati. Dia pernah terdampar di sebuah pulau di Ketua Riau ini. Dia orang Jakarta, orang Betawi. Kayaknya dapat juga istri orang orang Pulauan. Dia cerita bahwa di sebuah pulau itu ada kaum perompak, penyamun, perampok. Yang merampoknya bukan di Indonesia, di Malaysia. Ada dari Flores, ada dari macam-macam lah. Yang waktu itu bosnya di Flores kan. Jadi orang tuh di malam bulan purnama itu masing-masing memperlihatkan ilmu kesaktiannya sambil minum-minum. Nah karena dia ini satu-satunya dari Pulau Jawa, orang ini mendesak dia. Orang Jawa ini banyak ilmunya nih, banyak ilmu perlihatkan. Akhirnya dia tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa. Akhirnya sebagai ilmu kudu saja. Tahu ilmu kudu? Bukan yang kudu. Kalau bahasa, bahasa Betawi ini kudu kudu bisa. Kudu bisa itu harus bisa. Harus. Jadi ilmu ilmu harus bisa. Akhirnya diambil pembuka botol kampung itu. Kamput tau ya? Tahu? <laughs> botol kampung dibuka, habis itu taruh tutup lagi. Taruh sini aja tutupnya. Nah, disimpan di sampingnya. Orang tuh desak terus. Oh, dia bilang kalau ilmu orang Jawa ini tak tahu ya tidak bisa keluarkan kecuali di tengah malam. Nah, ini lah. Ini mulai kalau mulai bohong sekali, bohong sampai akhirnya nanti. Nah, makanya bohong jangan dicoba-coba ya. Sekali coba, kedepannya masih masih bohong. Tengah malam orang tuh mulai nuntut lagi. Nah, ini dikeluarkan ini botol pakai pakai jempol kiri aja gini. Ah, tuh buka itu sumbat botol. Kenapa yang buka itu, bayar? Presiden. Oh, kata mereka hebat sekali. Ajarin kita dong. Tidak bisa. Tidak. tidak bisa, tidak bisa sembarangan orang katanya. Anda mulai bohong lagi. Waktu besoknya sebulan atau dua bulan setelah itu pulang bosnya dari Malaysia habis habis merampok dapat berita datang langsung. Eh, abang katanya orang mas katanya punya ilmu yang bagus ya katanya. Enggak lah, itu dengar katanya bisa buka. Ah, ajarin kita. Dibilang bilang nggak mau, nggak ada, ngaku, pasti jadi budak kita. Kalau nggak ngaku, ya terpaksa harus buktikan. Katanya ilmu ini bang, nah, ini mulai bohong lagi ya. Kalau nggak dalam kondisi tidak tenang, nggak bisa dipindah. Nah, nggak bisa di, dipindahkan. Memangnya kenapa? Gimana sih anak tenang mas? Kerja nggak ada, makan susah, rumah nggak ada, istri belum punya. Gimana sih tenang kan ya? Ditarik tangan kawan tuh, bawa ke rumah makan di situ, panggil, eh, kak, ini orang kasih makan, kapan pun saya yang bayar. Nah, dah. Dia tenang ya bang, nanti kalau udah tenang saya tahu ya katanya. Ya. Besoknya berangkat lagi ke Malaysia pergi merombak kan, pulang lagi, ah gimana bang, udah tenang belum? Itulah katanya dia suruh lepas ayah senang, tenang tak juga bisa. Dia sedang main gitar, pandai main gitar di rumah. <laughs> Ini kita punya siapa? Eh, itulah. Saya tidak punya gitar, ini pinjam. Masih mutang katanya. Ada beli pula gitar yang baru. Biar, biar, biar tenang. Besok dah tenang kasih tahu. Ya, lolos juga sekali ini. <laughs> Dengan kebohongannya. Besok pulang lagi. Ah, gimana dah tenang? muter otak lihat gimana cara bohong lagi ya? Akhirnya dia buka lagi tuh. Bohong juga, tapi bohong ini memang pemungkas ini. Bang, sebenarnya aku ngelang-ngelang ini alasan aja. Sebenarnya aku udah tenang, tapi satu yang bikin masalah. Apa itu? Ilmu ini kata guru saya tidak boleh diterima kecuali oleh dua orang saja. Selama guru saya masih hidup, tidak bisa diturunkan. Ah, nggak mungkin. Iya, bang. Kalau abang tak percaya, nanti malam kita turunkan pas tengah malam. Tapi memang pasti saya tanggung jawab. Masalahnya nyawa ini gitu. masalahnya nyawa ini. Kalau abang siap, saya turunkan malam ini. Mendengar nyawa itu ternyata yang berani mati tadi tidak berani, tidak berani mati. Ini rahasianya pak. Orang yang berani mati itu kalau ceritanya betul betul berani mati tidak. Orang yang berani mati tidak banyak cerita. Tapi kalau orang yang penakut banyak cerita. Maka ibu-ibu nanti kalau bapak sering bilang nak poligami tidak berani itu. Tapi kalau diam diam aja itu pasti curiga. kalau sering ceritanya, sering <laughs> apa, sering ngumbar, antar saya nak ini ini, ini itu tidak berani itu penakut itu. Sama, Orang yang baru belajar dua tiga jurus itu suaranya wah wah wah ya dah. Tapi kalau tuan gurunya masternya suaranya tidak keras-keras lagi ya. Serangannya yang keras. Serangan keras. Jadi makanya ikhwani pula kembali ke kaji kita tadi ketika mereka <clears throat> sudah terbiasa dengan ilmu kira-kira semuanya pakai kira-kira dan dan rasa-rasa karena memang para ulamanya sudah pada punah. Sehingga akidah syirik. Mereka tidak mengakunya sebagai syirik. Karena mereka takut syirik. Buktinya ketika mereka dalam kondisi terdesak ngadu sama Allah, sama Allah wa idza iya, Allah mukhlishina lahu din. Wa idza ghasyahumul mawjud Da'allah mukhlisina Apabila mereka mau digunung ombak, mereka ber, berdoa ikhlas hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimah. Tetapi keluarga mereka bila mereka sudah selamat, mereka kembali menyekutukan Allah. Demikian juga dengan akhlak dan adab mereka mereka asal suka sama suka itu tidak dianggap aib lagi. Ya. Makanya sekarang juga orang kalau melakukan zina asal suka sama suka Hah? Tidak boleh dihukum Dihukum Lagi Ada dulu seorang zaman Terbukti berselingkuh eh apa terbukti kawin atau nikah siri atau nikah siri yang coba-coba ya nah, nikah siri ketika diketahui nikah siri dia ngaku nikah siri mau dipecat jadi jamat tapi setelah diusut punya usut ternyata dia tidak nikah resmi hanya berselingkuh tidak jadi dicopot jadi Terbukti dia hanya berzina, nggak jadi nikah. Akhirnya nggak jadi nih, dicopot. Kenapa? Karena sang perempuan tidak menuntut. Sang perempuan tidak menuntut. Ini ilmu kira-kira dan ilmu. Hah? Ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Akhirnya kalau suka sama suka, tidak masalah. Kau muslimin dan muslimat. Makanya di zaman jahiliyah dulu orang kalau nak berzina tinggal naikkan bendera di depan rumah. Legal formal. Satpol PP tidak berhak untuk men menggerebeknya. Pasalnya apa? Ada ben bendera. Siapa yang ingin masuk, masuk. Bukti legal formalnya bila perempuan yang berzina itu hamil mereka dikumpul oleh para petinggi Quraisy. Siapa yang ditunjuk jadi suami wanita itu untuk jadi ayah dari anak yang dilahirkan tidak bisa menolak. Punya kedudukan hukum tetap. Nah, punya kekuatan hukum tetap dan mengikat, tidak bisa diganggu, ganggu hubungan. La ilaha illallah Sampai-sampai mereka bila melahirkan anak perempuan. Karena kira-kira mereka ini merugikan di kubur hidup. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kucing saja kalau dia melahirkan anaknya, makan anaknya dibilang kucing. Kucing enggak berakal ya. Eh kucing enggak? Gimana? Nah, kucing apa namanya kucing? Tidak pernah. Kucing buas. Artinya kucing tidak merasa ini ah karena perempuan. Dulu kaum perempuan tidak mendapatkan warisan. Bahkan warisan. Ini kan ilmu kira-kira lagi ya. Di agama Nabi Ibrahim mereka dapat warisan. Tapi mereka karena sudah tidak berilmu lagi, apa kira-kira ilmu yang pasti dia ya, katanya dibuat hukum menurut mereka. Karena yang dominan waktu itu adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi bukan pelengkap, tidak berguna sama sekali kecuali untuk memuas nafsu. Hanya mereka membuat wanita itu tidak berhadapan. Warisan alasannya apa? Perang gak ikut, Iya kan? Carilah zakat, ikut. Masa makan doang dapat juga warisan? Jadi itu ilmunya, ilmunya. Karena tidak merujuk kepada ilmu yang Allah turunkan. Akhirnya mereka menjadikan wanita tak dapat apa Sehingga menjadi menjadi barang warisan. Gimana jadi barang warisan? Kalau ayah saya meninggal, Istri mudanya saya punya. Hebat ya. Kalau sempat seperti itu sekarang ya anak-anak bujang kita ya nikah lagi ya. Ayahnya tidak mau meninggal ya. Ayahnya yang kira-kira dua tahun lagi meninggal, ya saya carikan ya yang muda ya katanya. Maksudnya pas ayah meninggal dia dah itu jahiliyah kaum muslimin. Yang tidak pula kayak gitu. Itu jahiliyah. Begitulah kejamnya ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Nah, sekarang kita juga nggak mulai pula ngikut-ngikut ilmu kira-kira dan rasa-rasa itu. Seperti ada entah ngomongnya pakai apa kita nggak tahu. Wanita itu dizalimi dalam Islam katanya. Gimana? Mereka tidak punya hak tolak? katanya. makanya sekarang ingin pula dimasukkan kompilasi hukum Islam wanita punya hak mentolak suaminya. Kebayang coba kalau ibu sudah berhak mentolak kita, tidak perlu lama-lama nunggu bah. Tidak perlu lama-lama nunggu, cukup ya. Tidak perlu lama-lama nunggu tuh. Apa satu hari bisa dapat seribu tolak kita. Buktinya, kalau tahu, baru perempuan dapat sertifikasi aja. Itu sertifikasi. Hah? dan penghasilan lebih dikit dan mulai meningkat angka minta cerai. Kalau tidak percaya tanya sama Pak Kuat. 65% kasus perceraian khuluk didominasi oleh guru dan dosen. Pasalnya apa? Duitnya udah mulai, udah mulai banyak. Mereka tak sadar sebentar lagi sertifikasi ini mungkin akan jadi berita yang sudah basi. Itulah modelnya. Nanti kalau dikasih Salah di tangan perempuan kira-kira gimana, Pak? Ya Pak, gua senang aja sering sidang. Ini <laughs> ya, sering sering sidang, maksudnya ada sekali sidang dapat ada honornya. Ada honornya? Iya, sebenarnya enggak enggak senang juga dia. Jadi masalah banyak nanti kaum muslimin muslimat. Inilah modelnya ilmu kira kira-kira. Lalu dalam suasana yang kacau itu ibadah kita sudah meleset dan melesat jauh sekali dari apa yang diinginkan Allah dan Rasul. Ibadah sudah jauh meleset dan melesat dari apa yang digariskan Allah dan Rasul muamalah sudah banyak yang meleset dan meleset dari garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan adab tidak lagi diukur dengan Al-Qur'an dan hadis, tetapi dengan kira-kira dan dan rasa-rasa. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya bertanya, Pak. Nabi orang baik apa tidak? Baik. Betul apa tidak? Ragu nampaknya. Baik. Nabi bawa agama yang benar apa yang salah? Nabi berdakwah dengan hikmah atau tidak dengan hikmah? Hah? Dengan hikmah. Baik. Lalu ketika Nabi datang membawa Al-Quran dan membawa As-Sunnah waktu itu orang-orang masyarakat Mekah yang notabene adalah keluarga dan familinya semuanya otomatis menerima semuanya menerima seragam jawaban. Saya minum dulu lah, pikir dulu kan. Ya, silakan dipikir dulu. Atau bolanya lagi sejalan. Boleh buka internet lagi. Tapi ketika berdakwah pertama kali diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Loh, kenapa? Nabi tak hikmah dalam dakwahnya. Tapi kok sampai orang bercerai-berai dibuatnya? Lahab dengan Abu eh, dengan Hamzah saudara tak? tuh Tapi mereka perang tak? Berarti Nabi mencari mereka memutus silaturahim kan? pikir dulu ya. Alhamdulillah. Gimana? Nabi kerjanya Mem Mem memutus tali silatul rahim antara saudara dengan saudara, antara ayah dengan anak, antara ayah dengan ibu. Berarti Nabi tidak benar. Nabi benar apa tidak? Tapi kok orang pada berpisah dibuatnya? Apa? Berarti yang bikin masalah yang masuk Islam atau yang tidak masuk Islam? Yang tidak masuk Islam. Kecuali kita mengatakan Nabi tidak benar, berarti kita tidak. Ya kalau sudah bilang Nabi tidak benar, berarti kita tidak Kalau kita bilang Nabi sudah nggak benar, berarti kita nggak benar. Nabi tidak mungkin tidak benar bahasanya dia dapat maksum dari segala kesalahan, baik dari apa materi yang dia sampaikan maupun cara dia menyampaikan. Buktinya ketika dia berpaling, ketika datang kepadanya Abdullah ibn Ummi Maktum, di saat Nabi sedang berhadapan dengan wali kota dan para kangkar eh wali kota. Dengan para pendiri Quraisy, waktu itu belum ada wali kota kan. Orang Quraisy tidak ada istilah pemerintahan waktu itu. Orang-orang Quraisy para petingginya datang kepada Nabi dan mulai menunak Nabi dalam bahasa sekarang sedang melobi mereka supaya masuk Islam tiba-tiba datang si buta begini. Assalamualaikum. Nabi pun berpaling dan bermuka masa. Abasa wa tawalla. Berarti yang salah di sini apa caranya ya? Kan? Cara Nabi dalam menyikapi mad'unya ditegur Allah Pak, enggak dibiarkan. Enggak dibiarkan. Kalau itu salah, tetapi tak pernah Nabi ditegur gara-gara menyampaikan ini sunnah, ini bukan sunnah. Ini tauhid, ini syirik. Walaupun orang berpecah belah dibuatnya. Walaupun Nabi tidak menginginkan itu. Nabi inginnya semua kembali kepada tauhid karena dengan tauhidlah bersatunya umat ini. Buktinya orang Quraisy tidak pernah bersatu. Coba bayangkan, ini barangkali yang tidak pernah terbayang oleh kita bahwa umat Quraisy tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin. Orang Quraisy tidak pernah dipimpin oleh satu pemimpin. Apa pasal? Karena tidak ada satupun yang menyatukannya. Makanya masing-masing dengan pendapatnya masing, pendapatnya masing, masing akhirnya terjadilah istilah bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada pemimpin tertingginya, tidak ada. Makanya kalau urusan ekspedisi itu Bani Umayyah untuk urusan berterus menjaga menjaga Baitullah yaitu Masjidil Haram Bani Saibah pegang pegang kuncinya untuk bagian akomodasi konsumsi jemaah haji dan umrah itu Bani Hashim bagi-bagi bagi-bagi job untung ada yang dibagi kalau enggak lagi mereka untung ada yang dibagi kaum muslimin makanya Nabi menyebut dalam hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'a mata maitatal jahiliyah siapa yang mati tidak punya bai'at maka matinya seperti mati jahiliyah bukan artinya masing-masing kita mengangkat pemimpin kita di bai'at tidak Kemudian siapa yang mati tidak berbayar langsung kafir tidak. Karena maksudnya adalah orang yang tidak berbaikat mirip dengan orang jahiliyah dulu tidak berbaikat, tidak berbaikat. Makanya orang-orang Arab pada awalnya enggan berbaikat kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengancam dengan hadis ini bahwa kita harus punya pemimpin tertinggi Bukan artinya kafir tidak. dibuat harus dipahami dengan baik kaum muslimin. Makanya memahami hadis itu harus melalui para ulama hadis menghafalkan hadis harus melalui para pensyarah hadis. Kalau tidak nanti hadas bukan jadi ahmad. Ini yang pasalannya kaum muslimin diambil hadis buka kamus Mahmud Yunus sudah mensyarah 30 halaman. La haula wala quwata illa billah. Padahal Ibnu Ibnu Hajar mensyarah dua baris saja. Kita tidak sabar belajar. Tidak sabar belajar. Ada pun orang berilmu, kita kadang-kadang mohon maaf kalau tidak sepaham dengan kita. Hah? Kita sumbat dengan kita dengan kapas, bukan dengan semen kadang-kadang. Supaya tidak masuk sama kali. Pasalnya apa? Ada provokator dulu ketika Nabi berdakwah di Mekah, ada provokator tidak? Ada? Ada enggak? Siapa? tidak ada Desmond dalamnya ya. Alhamdulillah. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syekh eh, banyak. Uh, Umar bin Mas'ud dan sebagainya. Mereka itu datang datang mereka setiap petinggi-petinggi kabilah yang datang ke Mekah mereka bisikin hei sekarang tiap di jalan Mekah Hati-hati jalan di Demokrat. Kenapa? Kami sekarang sudah menghadapi bahaya besar. Ada orang gila. Tapi pandai pula mendukung kan? Pandai pula mendukung dan nyihir. Siapa yang dengar dia bicara kena sihir, terpengaruh. Mendengar itu takut tak? Takut tak? Sama kalau kiai kita hari ini kan takut sama dukun kan? Karena kiai banyak yang dulu, yang dulu Tuh lihat di koran-koran. ya dari Banten, ya dari Cirebon, siapa yang siapa yang ingin ini maharnya sekian banyak kan? Buya. Jangankan kita kaum muslimin orang sekelas Pak SBY ya saja pernah ditipu sama orang tuh. Nantilah ceritanya, tidak usah sekarang. Kalau mau pasti ada pertemuan selanjutnya. Jadi mudah akutnya. Makanya Amir bin Tu'aib Tufel Ad-Dawsi, dia itu adalah pimpinan tertinggi kabilah Daus. Ketika datang ke Mekah, layaknya seorang pemimpin tentu disambut oleh para petinggi disambut oleh para petinggi karena mereka ada masalah mutabadalah, ada punya masing-masing kepentingan. Besok kalau berkabilah data dagangnya, dagangnya menuju Yaman lewat kabilah Daus. Nah ketika lewat nanti minta disambut juga ya. Makanya orang Quraisy sambut pula dia. Dibisikkan kepada Amir. Mir, sini Mir. Ada Ini sekarang kondisi tidak seperti dulu lagi ya. Tidak seperti Kenapa memang? Oh, kamu tidak ikut perkembangan ya? <laughs> Tidak ikut perkembangan. Sekarang masalah besar di muka. Apa? Itu siapa anak dulu. Oh si Muhammad, Ya maunya kenapa ada besar dia? Iya bukan hanya ada besar, masalahnya besar sekarang. Lalu gimana? Dia juga depannya hijab sekarang. Hati-hati kamu kalau siapapun yang dengar pasti kena. Tidak ada. Ada banyak yang sudah kena nih. Contohnya si Anu, aku Bakar ada kena aku katanya. Oh siapa Umar? Dan kena juga Hamzah dan kena Utsman dan kena Ali. Bukan masih kecil ya. Dan kena. Bahkan dari kabilah kamu sendiri ada. Apa? uh, dari apa? Udah banyak. Makanya buat yakiah kalau jalan. Amir mendengar orang itu ya karena tidak klarifikasi dulu. Harusnya kan dia jumpa dulu sama Bakar ya. Kawan lama sebenarnya. Karena dia kan tinggal gitu aja. Betul informasi. Tapi tidak kemakan isu kita mau semuanya gampang makan. Itu masalahnya karena tidak punya isu ya. Ini makan isu itu gampang. Apalagi di negeri kita yang seribu satu isu ini. Ya kawan saya orang apa? Orang Maroko bilang kalau ada perlombaan bikin isu di dunia, Indonesia juara juara juara satu. Suka isu pak. Lalu Amir mengikut isu tadi, dia pasang kapas di dalam telinga supaya tidak kedengaran mantra-mantra dalam tanda kutip ini istilah orang Quraisy nih mantra-mantra Nabi Muhammad SAW. Jalanlah dia. Kira-kira bisa biasanya kita kalau jalan asik dengar kondisi di sekitar. Kalau jalan tak dengar apa-apa senang. Pasti ada perkara nggak enaknya pak. Buktinya dulu ada bapak-bapak sewaktu awal-awal dulu diwajibkan pakai helm pak naik motor. Ah, Bapak itu tiba-tiba terkejut oleh apa? Oleh mobil uh, eh, supervan ini jatuh dia. Datang Pak polisi. Ah, gimana Pak? Tidak apa-apa kan katanya. Untung Bapak pakai helm gitu. Untung Bapak pakai Bola yang terkena dia tidak kalah gitu. Kepala bapak mau katanya, gara-gara helm ini saya jatuh gitu. tidak ada apa-apa. <laughs> Dulu memang awal-awal pakai helm kan gak enak pak ya. Makanya banyak kita yang yang perantau waktu itu tidak mau pakai, ya pakai helm. Pasalnya apa? Tidak dengar apa-apa. Jadi Amir pun merasa juga. Akhirnya dia mulai berpikir, mulai dia berpikir. Orang ini bilang, ini orang cerdas ini itu Allah tidak yang baginya. Siapa yang tidak begini cara pikirnya kurang cer, kurang cerdas. Siapa yang tetap pakai sumbat telinga berarti tidak tidak cerdas. Lalu dia buka, dia pikir begini, kalau dia itu dukun, saya pun juga mbah dukun, gitu. Saya juga mbah dukun. Pasalnya memang untuk jadi syekh kabilah itu bahu oh, wajib hukumnya pandai, pandai Mendukun. karena orang itu dulu itu memang yang diandalkan adalah ilmu kesaktian, ilmu kanuragan Ya, iblis bisa kena draguna. Itu yang perlu diandalkan. Mama. Kalau dia dukun, gua kan juga dukun. Ya, hitung-hitung, hitung-hitung, adu kekuatan lah katanya. Saya juga sudah hafal mantra-mantra yang dia semua. Kalau dia penyair, kan juga disebut dia juga pandai Bersyair karena memang kata-kata Al-Quran ini lebih indah dari syair pak. Bapak kalau baca syair nangis, tetapi kalau baca Al-Quran tersudu-sudu. Kecuali hati membeku. Ya kalau tidak nangis baca Quran berarti hatinya sedang. Tidak mau nampak yang membeku. Tidak jadi, tidak jadi. Mungkin berkata tidak paham saja. Baik kaum muslimin, kalau dia penyair, saya syair jahiliyah semuanya hafal karena memang orang Arab itu pandai menghafal. Makanya mereka hafalnya fisri. Kalau kita maksudnya mereka hafal dalam dada, kalau kita menghafal di luar apa Makanya tidak pernah hafal karena di luar, di luar. Masuk kanan keluar. Ini kita pun istilah tidak benar rupanya, Pak. Dapat udah Pak di luar kepala. Definisi ini tidak ada yang jawab dengan benar. Tapi kalian bilang nggak dapat kemarin. Iya kan kami bilang di luar kepala Pak. Bukan di dalam, bukan dalam kepala. Jadi kalau syair saya tidak bakal ketipu pasalnya syair-syair jahiliyah saya hafal semuanya. Ya Allah, ada yang hafal sekarang Pak? Saya sering melihat orang-orang yang habis, saya tidak percaya. Ya. Kemarin baru saya dengar dari Syekh Muhammad Hasan ad jadu dia punya lembaga berkader ulama di Mordania Syekh di sana. Dia itu punya seorang paman, Pak. Orang Sungkit ini memang ahli menghafal. Saya tidak menemukan kawan saya yang sungkit kecuali habis. Kecuali habis. Kalau dan tidak pula saya temukan kawan dari Indonesia kecuali tidak ini bedanya itu. Sebanyak kawan saya orang Singkit mesti hafiz. Sebanyak kawan saya orang Indonesia jarang jarang hafiz Kau muslimin. Jadi dia punya seorang paman dia menghafal surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir satu majlis. Bapak masuk satu majlis? satu kali dengar. Surat Al-Baqarah berapa juz? Dua juz setengah. Satu kali dengar. Bapak mungkin tidak percaya karena tidak pernah lihat orang seperti Orang Arab pun gitu Pak. Maka jangan anggap enteng orang Arab ya. Ini kita kadang-kadang dibuat jurang pemisah pula dengan orang Arab khususnya yang belajar agama. Orang Arab tidak paham bahasa Arab. Aneh memang ya. Orang Arab tidak paham bahasa Arab tentu orang mana yang pernah dengar? Orang Jerman, orang Belanda, orang Kanada, orang Amerika, orang Inggris, orang Perancis, orang Australia paham bahasa Arab daripada orang Ada, Bisa terima dua. Ada orang Oncu tinggal di Padang 20 tahun tapi bukan kelahiran Padang. Lebih pandai pada Padang dari Padang? Mungkin. Kalau Bapak bilang mungkin, saya bilang tidak mungkin. Coba, boleh tandingnya. Kalau ada orang Jawa tinggal di Makinan 20 tahun, saya sudah meninggalkan Makinan 20 tahun. Saya boleh berlomba dengan dia bahasa Hollywood. Tidak bakal menang dia. Bahkan orang Ocu sendiri yang tinggal di Pekanbaru. Ada yang berani nantang? Tidak bahkan menang dengan saya bahasa Ocu. Saya orang Ocu asli, bahasa susu saya bahasa Ocu. Susu saya bahasa acu, macu saya bahasa acu, Tak eh, bisa. Ini kita dibuat pula orang Arab pun bodoh-bodoh katanya. Kejam-kejam. Siapa yang buat ini? Bapak kalau mau tahu di Amerika dan Eropa itu ahli sains dan teknologi di pusat-pusat penelitiannya 65% orang Islam dari 65% 85% orang Arab. Tidak cair nampaknya. Saya takutnya begitu sama. Dulu ketika terjadi serangan 11 September 2001 yang dibuat-buat oleh Amerika itu, dikatakan mereka sudah mengumumkan akan memulangkan seluruh imigran muslim. Ternyata mereka sensus ulang kembali, ternyata 65% tenaga saintisnya bermerek muslim dua per tiga akhirnya tidak jadi memulangkan diumumkan membatalkan tidak diumum tidak diumumkan malu diri pak nah, malu malu sendiri dan dari 65% pun kayaknya orang Arabnya 85 persen Makanya kita ini sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tidak mau merujuk kepada orang Arab karena sebagian besar ulama kita yang istiqomah berbahasa berbahasa Arab. Ini perang nih Pak, perang pemikiran. Mungkin saja orang Jerman lebih paham Islam daripada orang Madinah. Kan ya? La ilaha illallah. Memangnya orang yang mantap habis Quran? Lah hafal hadis. Jadi saya katakan jangan orang Jerman, menolong kita ini tak hafal Quran, apalagi hafal hadis. Allah mustahil. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita. Nah, ketika Nabi Alaihissalam datang kepada mereka dalam suasana mereka jauh dari ilmu, mereka menuduh Nabi sehingga menuduh Nabi seorang tukang sihir dia seorang dukun, orang yang penyair dan sebagainya. Cuma satu yang mereka tidak berani bilang, Nabi pembohong tidak berani mereka bilang. Karena ada terlanjur gelarnya al al al amin. Nah Amir bin Tufail berpikir tadi kalau dia penyair saya hafal semua syair jahiliyah hafal semua syair jahiliyah saya tanya bapak saya tanya syair Khairul Anwar saja siapa yang hafal sekarang di Indonesia Jarang kita hafal. Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Terus kan? Udah lupa saja. Lupa <laughs> Judulnya aja sudah sudah lupa gitu. Ini kata kan kalau adik-adik kita yang punya yang ada pilihan ini di kelas internasional katanya judul buku aja jarang yang hafal judulnya saja ceritanya pusaka yang kecil itu di buku berapa isi buku tidak tahu mereka bandingkan saya punya kawan yaitu hafal seluruh buku yang ada di pustaka universitas. Bukan apa isinya, hafal judul, hafal penulis, hafal muhakik, hafal penerbit dan di mana letaknya. Ada? Ada di sini. Makanya saya kalau nak cari buku di pustaka lebih baik nelpon beliau daripada cari di komputer. Lebih cepat. Lebih lebih cepat, ini buku di mana letaknya akhirnya? Ah, lihat masuk masuk rak ketiga, belok kanan, nanti gandeng tiga, buku yang ke-15 ada kira-kira di situ tempatnya. Iya iya. Bukan hanya di pustaka universitas, di pustaka seluruh fakultas. Dan dia jurusan ini yang tidak kita temukan dalam penutur ilmu kita sekarang kaum muslimin. Mohon maaf ini sebesar-besarnya. Kalau penutur ilmu kita tidak datang dosen, senang apa gembira? Ya sama, senang dan gembira. Kalau dosen tidak datang, mana mereka? Ke pusatnya, baca buku. Tidak. Gue sini, ongkok sana. Kalaupun nggak bikin maksiat lumayan lah. Ini kadang-kadang kumpul laki-laki perempuan yang tidak mahram. Alasannya apa? Rapat pak katanya. Betul rapat tapi jangan sambil merapat juga. Ini alasan rapat digunakan kesempatan merapat. Ini eh, kan bahaya itu kaum muslim. Baik, kembali ke kumpul Ini ngajinya lama apa sebentar nih Pak Ketua? Ya, jadi kita lama apa sebentar? Maklum yang berbicara tidak merasa waktu habis. Tapi yang duduk bersila ini, apalagi yang belum makan malam, tidak. Makanya kita harus bijak menentukan. Ya. Kalau udah cukup, pun berhenti aja. Karena tidak mesti selesai malam ini. Tidak mesti selesai. Akhirnya Amir bin Tufail, Amir bin Tufail Allah taala anhu membuka sumbat telinganya. Masa orang se seorang seperti saya ini masih juga bisa tertipu, masih bisa tertipu Dia tak kenal Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dia berjalan ke Masjidil Haram, dia lihat ada orang berkerumun. Rupanya Nabi sedang membaca Al-Quran, sedang sholat ya mulidnya kuping ya kita juga senang ya senang kuping pak ya kupingnya semakin kuping semakin enak terasa memang kalau orang yang punya rasa pasti pasti terasa tapi kalau sudah mati rasa enak apapun tidak terasa maka jangan sampai mati jangan sampai mati mati rasa pak kita harus sensitif dengan rasa. Apalagi kalau rasa itu rasa yang enak. Apalagi kalau dengar kata Rasulullah SAW. Apalagi kalau dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita sudah sengaja mematikan rasa kita. Pokoknya tidak mau dengar rasa-rasa yang lain lagi. Yang penting ini saja. Ya Allah. Akhirnya aku dengan sekali mulai dia besoknya rindu untuk mendengar yang kedua dari malam susah tidurnya. Nah, dikatakan ini sihir, tidak mungkin ini sihir. Saya dah hafal seluruh sihir itu. Dikatakan mantra, tidak pernah ketemu dalam buku manapun. Buku Abu Gandrik pun tidak ada. Buku Siddhartha Gautama tidak ada. Di film Mahabharata pun tidak ketemu mantra ini. Kalau dikatakan ini sahih, lah. Ini jauh di atas syair ini tidak mungkin buatan seseorang. Karena dia paham. Karena dia paham. Kalau kita yang menilai, anda ada itu, anda ada itu, anda ada. Dia memang nggak pernah, nggak pernah sih. Ilmu memang nggak ada, maka dibilang nggak nggak ada. Apalagi kalau juga di dalamnya ada ilmu tidak ada. Di dalam otaknya sudah diisi dengan tidak tidak ada lalu tidak mungkin lalu. Akhirnya besok didengar lagi. Akhirnya sampailah Allah menghilang Dikit kebaikan baginya masuklah petunjuk kepadanya eh, dia dikatakan dia dikatakan orang Quraisy ini gila tidak mungkin ini seperti orang gila orang gila kan tahu kita ciri-ciri apa ya kalau dia bicara hari ini besoknya tidak lain lagi ini tidak nyambung ceritanya terus gila loh tidak yang gila akhirnya dia mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kembali dia ke bani ke bani uh, Daus satu kabilah masuk Islam. Begitulah Pak, karena orang dulu ketingginya itu memang wajar untuk jadi petinggi. Karena mereka mereka mereka mereka mempunyai sifat-sifat petinggi. Salah satunya adalah sifat pantang berbohong. Ini sifat orang Quraisy. Ini saya tantang juga siapa yang mau saya bayar ini Tolong-tolong cari dalam riwayat yang sahih orang Arab yang merupakan petinggi di masa jahiliyah pernah berbohong. Tolong cari. Ya, pasang jalan semua pacar ini tidak ada. robe robek buku baca tidak ada. Beda yang kita sekarang. Kalau nak jadi petinggi harus jadi pembohong kelas. Iya kan? Itu bedanya. Makanya jangan sekali-kali menganalogikan, ini bahasa orang lagi ya. Jangan sekali-kali mengkiaskan orang-orang dulu itu khususnya para sahabat dengan kita hari ini, Bang. Tidak matching. Bahasa orang juga. Tidak berpatutan. Tidak pas. Kalau mereka itu dengar perkataan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Kalau kita, sami'na wa asaina iya oleh jadi gurunya ustaz ini itu kita dulu nah mulai dari tafsir-tafsir lagi Ustaz Dasman tafsirnya begini Ustaz Usman tafsirnya begini Ustaz Darman begini Ustaz apa lagi Darmawan begini Subirman begini Sudirman begini akhirnya banyak pemahaman tentang itu akhirnya kelahilah Ustaz sama sama ustaz. Padahal Nabi tak ngajar kita lagi Pak. Makanya kalau nak solat kata Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Solat tidak usah dibahas panjang-panjang. Ini gara-gara membahas tentang solat panjang-panjang tidak jadi solat. Sering kita pak. Muamalah ini, jangan marah-marah ya. Jangan marah yang sering kita peringati Isra dan Mi'raj tentang sholat dan keutamaannya, apalagi kalau dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Tapi mulai dari ustaznya sampai jamaahnya tak sholat, isya bang. jamaah. Iya enggak? Kita kalau di sini, kalau di kampung saya gitu, Pas sholat isaknya cuma lima orang yang untuk berjemaah. Selebihnya? Selebihnya? Hah? Halo, halo, malam ini kita mengadakan peringatan baru datang satu-satu. Iya dah. Termasuk Ustaz pun juga. Ustaz di mana tadi? Nanti aja sholatnya. Nanti aja sholat. Ya Allah, gimana kita nak jadi berkesan, Pak? Membahas tentang sholat kita sendiri tidak Nggak sholat. Besok subuh. Oh, udah kecapean memperingati Isra Mi'raj malam tadi. Dan dapat pahala banyak karena kita sudah cerita tentang Isra dan Mi'raj. Akhirnya sholat subuh. Nggak. Nggak berjamaah termasuk ustaznya juga. Saya sudah mimpi Mi'raj tadi malam tadi ustaznya. Ini masalah kita, Pak. Bercerita kita tentang masalah umat, masalah ekonomi, masalah politik, masalah keadilan. Tapi masalah sholat belum beres. Padahal sholat itu adalah tiang. Bangunan yang lain-lain ekonomi, politik, sosial itu adalah aksesoris. Kita kadang-kadang aksesoris, kadang-kadang meruntuhkan tiang kita sendiri. Nah tiang ini gara-gara bahannya kadang tidak ada, tidak sampai-sampai, tidak jadi dibangun bahwa airnya dipakailah apa-apa adanya saja. Dipakai bahan apa? Apa adanya. Usah punya bukti konkret ini punya. Kamu masuk bahan adanya? Ilmu kira-kira dan rasa rasa tadi. Berapa banyak sholat kita dibangun di atas bahan-bahan kira-kira dan rasa rasa rasa. sehingga ketika saya ingin mengusulkan supaya buku skripsi anak-anak kita jurusan hadis ini mengumpulkan hadis-hadis tentang sholat maksud saya adalah karena masih banyak jangan karena siswa hadisnya guru-guru hadisnya saya lihat belum bisa sholat dengan benar gimana sholat dengan benar Ustaz? kalau dengar azan Gimana kita dengar azan? Tutup telinga? Hah? Kalau dengar azan, hentikan segala kegiatan. Kegiatan. Ustadz yang ngajar hadis belum siap untuk berhenti. Ketika imam berdiri menghadap jemaah sebelum takbiratul ihram, aqimu sufufakum lurus dan rapatkan saat. Tidak jadi imam, tapi menjadi makmum Sabnya dia yang tidak lurus. Sabnya dia yang tidak yang tidak lurus. Padahal dia sendiri ketika jadi imam rapatkan dan luruskan sab. Belum lagi masalah anak-anak kita. Hei, eh, anak-anak belakang, belakang. Haram hukumnya anak-anak satu sab dengan kaum dan dewasa. Sehingga kalau anak-anak sholat sesama anak-anak, yang namanya dunia anak. Akhirnya orang tua pun ikut juga kegalak. kan Habis sholat Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Bukan baca astagfirullah Eh kurang ajar kalian katanya Mana bapak kalian katanya Akhirnya bapak ini tanya, Ini bapaknya katanya Rezeki kita terganggu gara-gara itu. Padahal kalau dipelajari sebenarnya, bah, jangankan sholat bersama satu saat dengan kita. Anak yang sudah mumayyid boleh jadi imam. Jadi imam aja boleh, masa jadi imam enggak boleh. Di mana ilmunya dapat ini? Bahwa anak kecil memutuskan dari mana? Mana darinya Ya, mana marah ya. Mana ya. Saya agak marah dikit memang. Ya. Di mana nih kalau muslimin? Kenapa kita tidak melihat bagaimana dari dari semuanya? Kenapa tidak? Nah ini saya buka-buka buktinya. Ini mau cerita panjang apa pendek? Kalau panjang ada, pendek ada. Nah, pendek aja ya, tapi pendeknya lumayan juga ini. Dalam konferensi umat Islam di Medan tahun 70 apa ya, lupa tidak bukan 70, ya 70-an lah, 75, 76 lah. Itu sudah dibuktikan dengan data yang komplit. Saya mungkin dari Dr. Daud Rashid ini. Karena beliau punya disertasi penelitian tentang Indonesia, ulama Indonesia. Islam itu sudah masuk ke Indonesia itu di akhir-akhir abad kedua Hijriah yang masyhur masuk di akhir abad ketiga Hijriah. Ya sekira abad ke-7 Masehi ya. Ada satu yang mengkritik pemikiran saya terus Pak. Mohon maaf ya. Ilmu saya sangat singkat, bacaannya saya sangat sedikit. Tetapi buku saya cukup banyak. Eh, buku saya cukup banyak. Ya tidak kurang dari 1500 judul. Ini kalau ditimbang sekitar hampir lima ton. Tidak masuk raknya, Pak. Tidak masuk raknya. Ya. Kalau masuk raknya lebih lagi. Di sepanjang yang saya baca, terus terang tidak semuanya sebelum tidak belum semuanya saya baca. Tapi hampir semuanya sudah saya lalui. Karena beda antara melalui dengan membaca. Bolak-balik baca mukadimah dan is, daftar isinya ya. Tapi sebagian besar sudah saya baca. Saya tidak menemukan nama-nama berbau Nusantara. Baik Al-Kampari atau Al-Panami atau Al-Minangkabawi atau Al-Mandaili atau An-Nasutyoni, Al-Srigari, dan Al-Jawi. Al, pokoknya dah saya temukan di dalam kitab literatur-literatur Islam. Baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang sejarah, dalam kitab tauhid, dalam kitab hadis, dalam kitab Bahkan dalam kitab-kitab ilmu keduniaan sekalipun yang ditulis oleh orang-orang besar ulama-ulama. Kecuali baru boleh timbul satu-satu, itu pun timbul-timbul deh. Tahu timbul-timbul deh? Tidak begitu nampak itu. Layang-layang. Baru ada di sekitar abad ke-12. Awal-awal abad ke-13 Hijriah. Bukan Masehi ini. Hijriah di sekitar abad ke-18. Ada satu lagu. Itu pun mereka dulu sudah tinggalnya di Hijaz, Makkah atau Madinah. Nah selama ini dari abad pertama atau katakanlah abad ketiga sampai abad ke-12 ini berapa abad itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, Ratus tahun. Kenapa tidak ada nama-nama yang bernisbatkan ke Nusantara dalam buku literatur Latin? Ini kalau ada juga tolong kasih tahu saya ya. Ya berarti saya dapat ilmu ini. Beda dengan negeri-negeri Islam lain yang dimasuki oleh Islam yang awalnya bukan negeri Islam lalu masuk Islam ke dalamnya. Misalnya Irak. Irak kan dulu dikuasai oleh orang Persia. Irak-Iran ya. Masuk Islam ke sana. Kita dengar ada Al-Kufi, ada Al-Basri, ada Al-Mausili, ada Ad-Dilawari, ada al takriti ada Al-Baghdadi dan seterusnya ada Al-Qurasani, ada Al-Sbahani, ada Al-Razi, ada Al-Marwazi, ada Al-Shirazi dan sebagainya. Masuk sejak awal-awal abad pertama lagi. Masuk pula Islam ke Syam, Syria, Suria, Lebanon, Jordan, uh, uh, yang dulu dikuasai Romawi. Masuk Islam ke sana. Banyak lagi ulama-ulama lahir dari sana ada Dimashqi, ada Nukufi, ada Al-Halabi, ada Al-Musli, ada apa? Nah, ada Al-Falastini, ada Al-Maqdisi, ya kan? Banyak. Masuk Islam ke wilayah Uni Soviet dulu, Pak. Seperti Uzbekistan, Dagestan, atau Tajikistan dan setan-setan. Kenapa kan pakai setan-setan semua dia, sampai Afghanistan, Pakistan kan? Eh, kan Kazakhstan banyak. Alhamdulillah hampir setiap negara itu saya punya teman di sana. Ada nama-nama mentereng dalam kitab-kitab literatur Islam. Ada As-Samarqandi, ada Al-Khawarizmi, ada Al-Zamakhsyari, ada An-Nisaburi, ada Al-Bukhari, ada Al-Tashqandi, ada Al-Qazwini, ya? Ada ya? Dalam segala bidang ilmu Masuk pula Islam ke Afrika, Mesir, Libya, Aljazair, eh, Maroko, ya ada ada pula ulama-ulamanya. Mesir ada Al-Qahiri, ada Dibyadi, ada Asyuti, ada Iskandarani dan seterusnya. Banyak. Ada Al-Libi, ada Saraburusi, ada al fayrawani ada Al-Fasi, ada Asardi, banyak ya? Ada juga masuk Islam ke Spanyol, Andalus. Ada Astropos di Saragosa, ada HP di Sevilla FC. Nah, kalau dapat FC nyambung, nyambung langsung ya. Nah, ada al gernofi di Granada, ada Pulau Tuli, ada dan sebagainya masuk Islam ke Afghanistan ada Al haram ada Al Busti dan seterusnya. Pas masuk ke Nusantara senyap saja. Ada apa kira-kira? Ini mohon maaf. Mohon maaf kita boleh sejarah lagi ternyata Islam masuk ke negeri kita melalui para pedang para pedang pedagang pedagang biasanya sibuk ngurus barang atau ngurus dakwah Hah? pada umumnya lah pada umumnya ngurus ngurus barang tapi jazakumullah mereka sudah menunjukkan Islam ke kita Semoga Allah menjadikan seluruh kebaikan yang kita buat mereka dapat pahalanya. Amin. Ya, pedagang. Jadi karena mereka pedagang, mereka mungkin tidak sempat untuk memberikan atau mendirikan majelis-majelis ilmu seperti yang ada di Nisabur sana, seperti ada di Bukhara, seperti ada di Baghdad, seperti ada di Damaskus, seperti ada di Granada, seperti ada di Esbilia, Sevilla FC, seperti ada di Saragossa. Mungkin tak sempat. Beda pak kalau Islam masuk ke negeri-negeri itu melalui para ulama, sehingga yang berkembang ilmu oleh sebab itu jangan heran kalau Islam kita dari sisi keilmuan ya dan juga sisi amalnya. Kalau ilmunya lain tentu amalnya otomatis lain juga. Tadi kita sudah baca sejarah dari awal bahwa bila ilmu tidak ada kita cenderung mengira mengira-ngira. Ditambah lagi memang Islam masuk dari dua jalur yang memang ada catatan khusus jalur India dari Gujarat dan jalur Hah? Persia itu kawasan Iran sekarang. Wallahu alam apakah Islam yang masuk ke negeri ini sudah berpengaruh dengan terekat-terekat yang notabene banyak mengadopsi sistem-sistem yang ada dalam agama Hindu. Tapi jangan marah ya. Ini yang mengatakan bukan saya. Orang yang mantap agama Hindu. Jadi hampir seluruh kegiatan keagamaan yang tidak ada sunnahnya di Indonesia ini ada padanannya dalam agama agama Hindu. Apalagi dengan seringnya nonton film Mahabharata nanti tanpa terasa masuk pula lebih ajaran tersebut ketika saya dengar komentar dari berbagai komentator yang nama komentator kan saya tidak berilmu ya ya rata-rata mereka tidak menganggap itu masalah kita nonton film itu rata-rata ambil saja boh positifnya kan itu yang saja ambil saja boh positifnya kan itu ilmu kita yang positif ini dari mana tahu kita kan tidak tahu menurut penilaian masing masing-masing. Kemudian dugaan ini diperbuat pula dengan penelitian kami kemarin di provinsi ketika menapatilasi bekas peradaban Islam dalam kerajaan Islam Melayu di Riau. Ada satu hasil sampingan yang kami dapatkan secara tidak sengaja karena itu bukan kaum atau objek penelitian yaitu peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan Islam Melayu itu rata-rata berupa pusara dan pusaka pusara dan pusaka pusara artinya kuburan maka kalau nonton pergi ke Sia banyak kuburan keluarga Kalau pergi nanti misalnya ke Pelalawan ada kuburan keluarga hanya. Pergi nanti Kritang Indragiri eh, Hilir ada kuburan. Pergi kita ke Rohu ada kuburan. Dan sering pula jadi kuburan kerah. dan memang asal muasal mengkeramatkan kuburan ini datang dari ajaran Syiah. Dari ajaran Syiah Jadi Islam masuk salah satu dari jalur jalur Yunan, Parsi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua pusaka benda-benda sakti. Mandragora. Ada keris pusaka, ada bahkan sampai jerukku sana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tidak kita temukan ada peninggalan berupa pustaka. Kecuali ada satu dua sedikit. Tidak pantas disebut sebagai pustaka kerajaan. Tidak patut disebut sebagai pustaka ada musuh terus Melayu, tapi bukan ilmu keagamaan. Ada dikit. Misalnya di Gunung Sahilan kami temukan sebuah buku dalam bahasa Arab yang dibawa oleh Syabu Tani Cuma satu lah buku itu. Berarti kita tarik kesimpulan kembali. Berarti keilmuan di dalam kerajaan-kerajaan Islam Melayu, khususnya keilmuan Islam belum mendapatkan posisi yang seharusnya. Nah semangat itu pun menular kepada kita keturunan dan cucunya. Sekarang mana yang lebih banyak kita habiskan dana untuk pembangunan pendidikan umum kah atau pendidikan agama? Tidak bisa dijawab, saya tahu. Tidak bisa dibandingkan, Pak. Di Kementerian Agama itu ada lebih dari 800 satker. Dananya hanya, kalau tidak salah tahun lalu hanya sekira 30 triliun atau lebih sedikit. Bandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hanya memiliki eh, sekitar 85 satker yang dananya tidak usah disebutkan saya tidak tahu tetapi berlipat-lipat dari dana kementerian agama dia pernah Makanya jangan nah, jangan heran bila pengetahuan agama kita di negeri seribu Hah? Kejebat ini hanya sedang-sedang sesuai dengan makanan kesukaan kita. Melayu ini suka makan ulang pucuk. Pucuk itu terlalu mudah hambar, terlalu tua kelam, yang bagus sedang-sedang. Jadi ilmu itu kalau terlalu tinggi tak siap kita menerimanya. Dianggap sebagai sekte atau aliran. Padahal bukan sekte adalah itu adalah beda pemahaman. Karena yang baca 20 buku tidak mungkin sama tingkat pemahamannya dengan yang baca 25 buku. Yang punya guru 100 guru tidak mungkin sama hasil ilmunya dengan yang punya hanya 20 orang guru. Yang berjalan hanya sekitar panen tak sama dengan yang sampai ke Padang, sampai ke Jakarta, sampai ke sama. Pasti tidak sama hasilnya. Yang menuntut ilmu dengan bersemedi tidak sama hasilnya dengan yang duduk di pustaka 10 jam minimal dalam sehari. Sama? Oleh itu, kau ini berarti kita kita tidak mengharapkan kepada para petinggi kita, pemerintah kita untuk memberikan perhatian masalah ini untuk membuat memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penuntut ilmu agama karena sampai hari ini belum nampak belum begitu nampak beasiswa selalu kita gunakan untuk yang ilmu-ilmu yang sebenarnya menurut para ahlinya tidak bisa mengaktifkan lebih dari 10% dari saraf otak kita. Jadi katakan dalam sebuah penelitian bahwa ilmu-ilmu duniawi yang kita tuntut ini biologi, fisika, matematika, kimia, biografi, biologi, PKN, PKN, BPS, PB, dan sebagainya hanya mampu mengaktifkan sekitar 10% dari sel otak kita selebihnya 90% no signer. No, no signer bahasanya apa? Karena kita ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dipakai buku petunjuk manusia. Sehingga banyak ordernya yang tidak beroperasi operasi normal. Makanya dalam sebuah penelitian di Universitas Al Azhar Mesir dan juga di Amerika Serikat terbukti bahwa menghafal dan membaca Al-Quran sering-sering meningkatkan kecerdasan di atas 80%. Jadi kalau nak aktif sel otak kita, kembalilah membaca Al-Quran, menghafalkannya. Karena seluruh ilmu ada dalam Al-Quran. Setuju? Setuju? Makanya oleh kaum muslimin dan muslimat kita sangat berharap kaum muslimin dan muslimat jangan seperti Amir bin Kufail tadi ya jangan seperti Amir bin Kufail yang menutup telinganya rapat-rapat sehingga tidak mau mendengarkan informasi yang lebih tepat yang di dalamnya ada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau didengarkan, kita tidak akan mendapatkan informasi yang valid. Apalagi kalau didengarkan dari jauh-jauh sayut-sayut kedengaran kata orang Tahu jauh jauh kedengaran? Dengar sepatah, dua patah tidak dengar. Nanti komentarnya panjang, panjang-panjang. Apalagi kalau berbicaranya di kedai kopi. Kalau membicarakan agama itu di rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala karena di rumah Allah itu hati kita sejuk, kepala kita dingin. Tapi kalau dibicarakan dari kopi, malu orang sedang minum kopi naik darahnya. Jadi kalau membicarakan itu agama Allah itu di rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan terbuka bahwa sesungguhnya ilmu itu sebenarnya sangat banyak khususnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan kita ketahui siapapun yang mendengar Al-Quran pasti dapat rahmat. Wa idza Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Al-Quran, dengar dan diam. Mudah-mudahan kamu dapat dapat rahmat. Ya, dapat rahmat dan ingat bahan untuk membangun agama kita ini hanya dari dua ini dua bahan ini saja. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak, khususnya pondasi Islam yang lima. Kalau tidak dibangun di atas bahan yang asli ini, maka posisinya tidak kokoh. Dipasang pun aksesoris di atas indah-indah sebentar lagi roboh. Sebentar lagi Tolong, apalagi kalau anginnya angin kuning, Maka harus dibangun akidah kita dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ibadah sholat kita dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Puas zakat kita di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Puasa kita di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah haji kita juga seperti itu. Yang lain-lain itu bunganya, bunganya ini kalau sudah biasa pakai bahan asli, yang kita pakai bahan yang tidak asli. Masa nanti masjid rumahnya dia indah pakai bahan impor, tiba-tiba aksesorisnya produknya produk asal-asalan atau abal-abalannya. Nah, pas akhirnya terbiasa kita pakai bahan yang original. Bahkan ori, original. Kalau original nggak beda pendapat orang pak tentang harganya, harganya sama. Tapi kalau yang KW-KW, Hah? Ini banyak tawar-nawarnya lama pak. Tuh di kedai itu seribu cuma pak. Nah, <laughs> iya kan? Iya, itu kan berbeda sakti. Di sini kan berbeda eh, manja sakti kan? Gitu. Beda. Makanya kalau sesuatu yang tidak ada dalam sunnah antara Medan dengan Baru itu banyak bedanya. Banyak bedanya. Antara Bangkinang saja dengan Padang sudah banyak banyak bedanya. Oleh sebab itu kita jangan pakai prinsip dan beragama ambil saja positifnya. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pakai kaidah itu. Buktinya ketika boleh dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Dituduh istrinya berzina, Nabi baru membuat keputusan setelah Allah turunkan. Setelah Allah Allah turunkan. Bukan Nabi tidak punya logika. Ah mustahil istri saya begitu. Kan bisa aja dia bilang kan buat putusan kali ini berbohong semua kan umum. Nah, Nabi Alaihissalam menunggu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketika hijrah, masyarakat Muslim sudah terintimidasi tapi ketika kapan hijrah Rasulullah inna lam nu'mar kita belum diperintahkan Ditunggu. Artinya kita nggak boleh berbuat baru bertanya. Tanya dulu baru baru berbuat. Pasalnya kayak Amir bin Mu'ayn tadi. Dia nggak tanya-tanya dulu, bawa aja. Orang nggak berani tentang dia, pasalnya nanti bantuannya dicabut. Dia kan dermawan apa? Dia donatur tunggal, donatur utamanya kalau nanti di tentang keinginannya, bisa-bisa kegiatan keagamaan nanti terganggu. Terganggu. Ini yang selalu jadi pertimbangan kita kaum muslimin. Kalau kita tidak ada adakan ini nanti masalah dengan bapak tidak ada bantuan lagi untuk masjid ini misalnya. Ya. Misalnya nih, atau kami sebagai ustadz nih kalau begini bicaranya besok tidak diundang. Diundang lagi, pasalnya bunti perlu diisi. <laughs> bunti itu bang. Jadi kalau muslimin kalau kita jadikan itu sebagai patokan kita supaya bukti tetap berisi, akhirnya agama ini tidak pernah sampai, tidak pernah sampai sampai. Oleh itu, mari kita senantiasa membahas dan mengkaji. Walaupun isinya ulang-ulang tidak ada masalah. Yang namanya firman Allah karena dia kekasih kita tidak pernah membosankan. Yang namanya sunnah Rasulullah karena kita cinta dia tidak pernah membosankan. Dan bagaimana cara mengetahui tafsirnya? Al-Quran itu tanya pada yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Kita tidak jumpa tanya sama murid-muridnya yang sudah paham. Siapa? Para sahabat. Tidak jumpa sama sahabat, tanya sama tabi'in. Tidak jumpa sama tabi'in, cuma tanya sama tabi'in tabi'in. Sampai kita punya sanat ke depannya. Tapi ketika kita amalkan, siapa yang buat amalan ini, Ustaz itu, Ustaz itu dari mana? Syekh itu, Syekh itu dari mana? Kiai itu, itu dari mana? Dia buat sendiri. Buat ini nggak sampai ke Rasulullah. Kira-kira, oke lah ini baik misalnya. Yang dibuat oleh kiai ini baik. Tapi tidak mungkin lebih baik dari yang dibuat Nabi saw Mungkin, mungkin produk buya kita lebih bagus dari produk Allah Taala demi Allah yang yang produk Allah itu produk langit pak. Ya produk langit. Kalau yang buaya kita produk gunung, mungkin habis berapa? atau produk produk surau, habis bersemedi. Tapi ini enggak dengan wahyu. Oke lah dia baik, enggak ada masalah. Tapi sunnah Nabi jauh lebih lebih baik. Enggak mungkin, sama pun enggak mungkin sama pun tidak tidak mungkin. Oleh sebab itu yang harus kita tanya, Nabi buat atau tidak? Nabi kerjakan atau tidak? Nabi suruh atau tidak? Kalau tak dibuatnya, tidak usah kita buat dulu. Tidak usah kita buat dulu karena ini yang selalu bikin masalah. Sama di jalan pak, kalau kita tidak tak ragu-ragu, akan ah, lagi kosong lagi, lagi kosong kita terobos. Ternyata tidak kosong rumahnya pak. Ternyata enggak tidak kosong rupanya. Kita mengira tadi ini bagus. Akhirnya lewat, akhirnya bertemu tadi di lampu merah. Akhirnya kemacetan itu bukan kita saja yang ngalami, sampai orang lain pun ngalami termasuk kami tadi. Termasuk kami tadi gara-gara itu. Karena kita nggak sabar nunggu lampu hijau. Ya kan baru lampu kuning ya, baru lampu kuning ikut anda akhirnya sudah berpusu-pusu orang di situ. Sudah berpusu-pusu. Sudah ber, ber apa namanya? berimpit-impit di di situ. Sudah terlalu ramai akhirnya maju, kena mundur, kena yang benar pun disalahkan waktu itu. Kalau sudah macet itu yang benar pun di, disalahkan. Buktinya ketika datang Pak polisi yang di jalur benar belum tentu dia yang diutamakan. Betul? Ketika datang Pak Polisi, apalagi kalau Pak Polisi mau mau pulang. Nah, pasti yang salah pun bisa benar waktu itu, yang benar bisa jadi jadi salah. Makanya jangan lakukan kalau itu tidak ada lampu hijaunya. Karena hukum asal ibadah ini kata para ulama sepakat mengatakan hukum asalnya harus ada contoh. Karena ibadah asalnya dilarang kecuali ada contoh. Contohnya. Nah selama tidak ada contoh dari Nabi Sebaiknya jangan kita bikin perjalanan kita macet Perjalanan kita macet Karena ini yang sering bikin Islam itu macet Gara-gara banyak bawa beban yang seharusnya tidak dibawa Tidak dibawa Imam Ibn Jauzi punya anak Ibn Rajab al punya analogi yang bagus dalam masalah ini Mungkin dengan ini saya tutup kajian kita malam ini Karena ada pertanyaan kan? Ya sudah mulai dalam anggungannya setengok. Tidak paham. Ya. Beliau mengumpamakan kita ini seperti orang yang sedang naik kapal dan disuruh berhenti di sebuah pulau yang indah menawan pasirnya putih lautnya biru tumbuhannya hijau di situ banyak taman-taman banyak ikan-ikan. Nah, misi kita sebentar saja singgahnya. Cari barang yang paling berharga di pulau itu untuk dibawa dibawa pulang. Nah, orang yang cerdas biasanya di pulau ini terdapat apa? Ada hujan, hujan, ada permata, ada pasir juga. Pasirnya buku nomor wahid pula kan? Akhirnya ada yang mengumpulkan pasir diisi tasnya kalungnya dengan pasir sampai penuh. Berat tak? Berat tak? Harganya? Harganya? Murah meriah. Dimanapun boleh ditaruh, tidak risau kita titipnya. Ya kan? Apa isinya Pak? Ini pasir. Anda ah, usah pakai bayar lah Pak. Usah pakai <laughs> bayar, tak usah lah. Yang cerdas dia cari permata, intan, emas. Walaupun nyarinya payah pak, nyari nyarinya pak, payah tapi dia berusaha. Karena dapat satu bisa dapat seribu truk pasti. Karena dia ingin bangun sesampainya di tepi rumah nanti, kata kampung halaman, dia nak bangun istana kan? Nah, kawan tadi karena tidak paham nak bangun istana perlu pasir, dikumpulnya pasir banyak-banyak. Ternyata dia keberatan bawahnya pasir itu tidak cukup rumah. Nah, tidak cukup. Apalagi tidak sesuai spek yang dibutuhkan pula. Tidak sesuai spek apa spek itu? Spesifikasi ya, tidak sesuai dengan mutu kualitas yang dibutuhkan. Jelas tuh? Nah, itulah kata Ibnu Rajab perumpamaan orang yang melaksanakan sunnah di dalam mengamalkan agamanya sama dengan orang yang mengumpulkan mutiara mutiara payah betul nyarinya payah membawanya bahaya menantang kita ya kan kalau ada orang yang tahu siapa mutiara pak ustaz pun ngintip juga iya, kan? ya ngintipnya jangan-jangan dapat bagian ya bukan untuk neraka enggak tapi orang yang jahat pasti dikuntisnya kita ya pak ya dia merampok kita sama banyak orang yang ingin menanggalkan sunnah dari kita. Pasalnya apa? Karena dia ada terlanjur keberatan bawa pasir. Minimal dia kehilangan, kehilangan intan permata yang dia bawa, sehingga dia nggak dapat apa-apa. Penting sama dengan saya bawa apa? Bawa apa? Pasir. Yang mengamalkan selain sunnah itu sama dengan pasir. Pasir itu memang ada sih harganya, tetapi tidak seber tidak seber seberapa. Nah kalau memang tuan-tuan perlu pasir nanti kumpulkan duit mutiaranya banyak-banyak karena segenggam mutiara enggak se apa namanya segenggam mutiara bisa membangun sekian kilometer pasir yang dibutuhkan, semen yang dibutuhkan. Inilah orang yang cerdas. Inilah orang yang cerdas dia cari mau sholat ya Allah Akbar apa yang saya baca ya Ustaz kalau Rasul apa yang dia baca oh ini yang dia baca sebelum sholat Rasul baca Alhamdulillah tak cari dulu cari oh tidak ternyata tidak ternyata kan sebelum sholat sebelum takbir ihram kan dia baca doa dah sebelumnya buka hadis semuanya dalam sholat Oh tidak ada diriwayatkan. Kalau kalau begitu pasti tidak bagus sih. Pasti tidak tidak bagus. Walaupun mungkin ada juga gunanya tapi sama dengan pasir bikin beban banyak ini. Saya perlu perjalanan ini perlu tidak perlu syarat-syarat tapi harus selamat sam selamat sampai. Nah, tinggal aja kan dulu. Sama sebelum azan misalnya, sebelum azan. Kita lihat tadi orang baca A'udzubillahi Kita dengar kira dia mau baca بسم الله الرحمن الرحيم habis tu Allahu Akbar Allah dah matching lah siapa dia kan Allahu Akbar Allahu Akbar lumayan juga kan tidak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Pak? Nggak pas ya? Makanya memang kalau barang asli digabung bahan tidak asli pasti tidak pasti tidak matching Pasti tidak matching. Lalu kita cari lagi, coba-coba lagi cari dalam hadis ada tak Nabi atau Bilal atau Abu Mahdurah atau Ibu Umi Maktum kan para muadzin ya. Para muadzin ada tak dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim? dari sana. Tidak ada rupanya Tapi kan baik baca Alhamdulillah kan harus setan kan? Baik kan? Betul, tapi kayak pasir nih Pak kerikil. Kayak Pak? Pasir. Kita nak bawa permata ini. Bawa permata. Kalau bawa campur permata dengan pasir rusak tak? Rusak tak? Tidak sepakat nampaknya. Minimal payah nyarinya Pak. Minimal payah nyarinya terpaksa dibuang dulu dibongkar pasirnya mana di permata ya susah kita nyarinya jadi pada barbar menyulitkan bawa saja permata permata itu karena itu sudah cukup menghalau setan makanya orang Syiah kalau dengar azan lari karena mereka kawan saya betul saya perhatikan di Nabawi itu orang Syiah itu setiap azan dikumandangkan mereka lari Rata-rata kecuali orang awam yang tidak paham. Orang awam ini kadang-kadang lebih baik pula orang awam daripada yang ngerti-ngerti dikit. Lari. Selesai orang sholat baru berduyun-duyun lagi datang. Oh, saya kira ini yang setan berubahnya sebenarnya. Inilah ya? setan berubahnya sama persis dengan setan pak. Kalau ada lari dia. Karena memang Nabi mengatakan kalau anda kemanakan setan lari terketul. Ini tidak perlu lagi harus benar Tidak perlu lagi aku Zubillah apalagi maka Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Enggak Supaya orang baca selawat Orang yang dengar tidak paham juga artikan dulu Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Sesungguhnya Allah Ya, bacakan orang orang tidak paham orang. Habis itu diubat kita semua orang ini azan apa aja mulai Iya, apa iya, hubungannya korelasinya? Kita cari lagi buka buku-buku hadis ya tentang kitab azan, kita temukan nggak ada kita kira Bilal sekali saja atau Ibu Umar Maktum sekali saja atau Abu Mahdurah sekali saja atau diperintahkan oleh Nabi tapi mereka tahu kau tidak dibuatnya hasil satu hadis saja ternyata hadis palsu pun tidak jumpa juga Pak dan hadis palsu pun tidak tidak jumpa. Oleh oleh itu kita tahu juga akhirnya bahwa ini termasuk keri kilma, Kir, kir. Janganlah suka bawa kerikil rusak permata kita, rusak permata kita. Tambah. Ini semakin tidak kemana, semakin panas ini. Ya maklum ya, orang Indonesia ini kata kawan saya seperti mesin diesel. Jadikan solat Hidupnya payah. Tapi kalau hidup berhenti berhentinya. Iya. Jadi kalau muslimin minum inilah perumpamaan kita. Memang yang tidak sunnah itu gampang didapat dimanapun, murah meriah. Peminatnya banyak, karena rata-rata minat beli kita rendah. Minat beli kita rendah. Coba gorengan di mana dapat ya? di tepi jalan, di dalam pasar, bahkan di WC umum pun ada orang jual goreng. Iya kan? Betul tak? Karena memang itulah daya beli kita, padahal itu makanan paling rusak. Makanan paling paling rusak. Orang suka semua memang enak sih. Gorengan eh? Nah, sama juga selain sunnah tuh eh? Enak semangat kita buatnya. Yang sunnah? Enggak semangat, pasalnya setan mengganggu. Karena memang wa in tu'attarum fil ardi yudillika an sabilillah. Kalau kami kamu ikuti orang kebanyakan sesat kamu dari jalan Allah SWT. Makanya sekarang penduduk dunia berapa orang? Berapa? 8? Ya kapan tuh? Ya saya tahu 3 per 31 Juli 2013 kemarin lahir bayi ke 7 miliar. Masa saya belum setahun dah 1 miliar tambahnya. Hah? Bawa itu ayolah. Dibulatkan dulunya. Tapi kalau 100 juta lebihnya belum bisa dibulatkan jadi 8 aja. Baik. Ya mungkin dari 8 ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan produktif ya. Alhamdulillah karena memang suatu atau Allah kibat di Palestina itu bayi yang lahir banyak laki-laki. Mati 2000, lahir 5000. Coba, alhamdulillah. Jadi tidak usah takut ya, Nuzar. Jadi kalau muslimin dan muslimat, mari kita jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, orang-orang yang biasa mau cari buku yang lebih tinggi, walaupun harganya miring. Walaupun harganya miring, alhamdulillah sunnah sekarang sudah mulai miring harganya. Sudah mulai miring. Dulu bejenggot ini terus serat. Sekarang orang yang bilang teroris pun sudah berjenggot. Berarti tidak murah itu. Dulu kawat kita pakai jilbab panjang, ini kampungan. Sekarang alhamdulillah artis pun sudah sudah bangga dengan jilbab dan eh, jilbab ya. Ya, subhanallah juga sebenarnya. Tapi setidaknya sekarang tidak jadi barang aneh lagi. Dulu orang kalau saya meninggikan celana, ah mau jalan katanya. Ya, sekarang dah. Pasalnya apa? Sudah mulai agak mudah kita. Dulu kalau banyak Quran, Pak, bawa Quran di tangan kita, ini bakal jadi keron. Terus, sudah sekarang Alhamdulillah, ini baru mudah. Banyak yang ngambil jadi menantu. <laughs> Hei, jadi kalau muslim. Kemarin, ada mahasiswi saya bertanya, Ustaz, saya sebenarnya nak pakai Ya, Lalu kenapa? Ya tapi takut sudah laku. Ini jangan-jangan awal saya juga nih. Ya. saya bilang laku tidak laku itu itu tidak ada hubungannya dengan cadang. Tuh lihat, saya tunjukkan orang kan nggak tunjuk orang tertentu ya. Itu umurnya sudah 40, ya tidak pas suami. Itu umurnya sudah 50, belum juga nikah. Iya kan? Betul? tidak ada secara luas atau jebakannya yang banyak itu adalah kasih sayang Allah dengan kita pokoknya kamu yakin kalau memang itu keyakinanmu apa kita dapat pakai tidak laku nanti tapi pokoknya di situ <laughs> Iya lanjutannya tidak tahu deh apa, apakah dia carikan atau saya yang jangan ketahui orang ya. Artinya kalau memang kamu sudah yakin dan sudah izin orang tua, sebenarnya tidak perlu izin juga, tapi baguslah diizinkan orang tua, lakukan tawakal Allah. Wa may yatawakkal Allah bahwa hasbu siapa yang tawakal kepada Allah, dia akan dicukupkan Allah. Alhamdulillah, Pak, saya lega akhirnya. Sebulan setelah itu saya dapat undangan dia menikah. Alhamdulillah saya dapat undangan. <laughs> Iya eh, kalau tempat dia masih juga meninggal sampai hari ini, dan mulai saya ancang-ancang pak. Bukan ancang-ancang melamar, dan ancang-ancang tidak menjawab teleponnya itu. Alhamdulillah. Sebulan setelah bercadar dilamar orang pula dalam bulan dapat suami yang solih, insya Allah. Suami yang nah, itu makanya ragu. Makanya tuan-tuan nanti yang muda-muda ini yang ragu kalau kok ya. Tidak ada yang suka banyak kawan yang suka. Ada yang suka jenggot itu. Bahkan yang tidak akhwat pun suka juga pada yang jenggot. Itu lihat Ahmad Dhani juga berjenggot. Nah dituduh dulu terus kan? Tahu Ahmad Dhani? Jenggot dia. Kok tidak dituduh teroris ya? Padahal dia sebenarnya teroris itu teroris akidah, teroris eh, teroris uh, akhlak. Tapi tidak dituduh dia. Makanya kenapa kita takut pula? Rajin sholat berjamaah. Dulu kalau di Tunisia itu ada seorang pemuda tiga kali berturut-turut sholat berjamaah di satu masjid malamnya hilang. Malamnya hilang. Tapi kita alhamdulillah. Nah 30 tahun itu nanti berturut-turut sholat jamaah tidak ada yang hilang sholat. Nah, kecuali kamu menyinggung pemerintah masalah-masalah politik, iyalah. Ya orang kan mainannya dia rebut ya tentu iyalah. Kan politik itu kan mainan pemerintah kan? Ikut pula kita nak merebutnya, mainan. Marah tak dia? Marah. Cuma anak kecil. Yang suka mainan kan anak kecil ya. Jadi anak kecil diberi mainan, kita ganggu. Ayahnya sini ganggu. Dilawannya, dia tak? Tak punya anak, kalian tak tahu. Iya, kemarin itu anak saya mainkan iPad, anak baru umur 2 tahun tapi main iPad. Kita 20 tahun belum pandai main. Jadi dia lihat entah gimana di awalnya buka uh, apa buka uh, ini untuk baca huruf hijaiyah ya ada hijaiyah itu anak-anak lepas itu entah ke film apa pula masuk saya matikan macam nak digigitnya saya tu buat kita <laughs> ya, kita melawan dia kalau mainan mainannya dipanggil makanya kita ini nyaji jangan sampai mengambil mainan orang jangan ambil mainan mainan orang biarkan orang main biarkan orang orang main dan diambil rasanya mainan itu apalagi yang sedang baru-baru main nah itu sedang asik itu kaum muslimin sebagaimana kita juga tidak ingin mainan kita di ya, kalau mainan kita diambil kita harus bertahan harus bertahan enggak dikasih aja jadi demikian kaum muslimin ini mungkin pengajian perdana mungkin juga paripurna Ya. Jadi setidaknya kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya ilmu perlu ada karena memang lubang besar berada di depan kita kalau kita tidak kalau tidak punya ilmu berapa banyak orang yang takut syirik merinding bulu romanya dengan kata-kata syirik tapi kalau tunjukkan kepada ini syirik nih pak marah besar dia sama kita. Betul tak? Ya? Dia takut syirik, tapi ditunjukkan syirik nggak mau. Dia lakukan kadang-kadang atas nama Ini yang masalah. Jadi kita perlu mengetahuinya agar kita tidak terperosok. Kalau sudah terperosok di bawahnya banyak ranjau. Banyak ranjau. Walaupun masih hidup tapi sudah dalam bahasa sudah cek-cek orang kita sudah gafar mirasku itu kita harus berhati jangan hanya kita melihat dengan kira-kira dan rasa-rasa karena saya tidak pernah rasa itu sama dan tidak pernah perkiraan itu sama sudah banyak contohnya kita mengalami permasalahan karena ilmu kira-kira dan rasa-rasa dan apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu itu adalah ilmu kita Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara memahaminya? Tanya pada yang paling paham. Yang paling paham itu ya Rasulullah sendiri. Kalau dia suruh sesuatu, tanyakan gimana cara pelaksanaannya. Dia sudah tunjukkan. Dia sudah tunjukkan. Berarti kita tinggal ngikut saja. Ngikut orang yang berhasil, insya Allah ber berhasil. Banyak anak kita, Pak, dengan ilmu yang ada zaman ini, nak berdagang dengan caranya sendiri, bangkrut. Kasih modal, kita dulu pedagang mau modal pak ya, dapat modal banyak. Pas anak tamat uh, jurusan ekonomi, manajemen ekonomi, serahkan modal banyak, habis modal tinggal utang. Saudara saya punya apa? Saudara punya. Ya, maksudnya saya punya saudara seperti itu. Ayahnya dulu membangun penjagaannya tanpa modal, modalnya kepercayaan sudah menjadi dealer tunggal di kabupaten. Bahkan anaknya sudah selesai kuliah, hancur lebur itu perusahaan. Nampak Sama juga seorang konglomerat dari kue anaknya tamat Amerika, jurusan ekonomi, sarjana ekonomi, diserahkan modal sepertiga oleh sepertiga, ya lebih kurang tiga miliar lebih lah. Tidak banyak ya Pak ya? Ya, Dalam waktu dua tahun, ludes itu ludes karena dia tidak mau ikut cara ayahnya. Dan ayahnya dengan cara lamanya kembali modal yang diberikan ke anaknya dalam dua tahun itu. Ya Jadi kita ini jangan hanya dengan kira-kira dan rasa. Makanya kalau bapak perlu bertanya banyak, perlu minta untuk mengetahui sebelum mengamalkan. Imam Abu Bukhari buat bab dalam sesuatu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru berkata dan berbuat. Jangan buat dulu nanti bikin masalah. Ustaznya payah jawab jadinya. Nak dijawab nak sah kasihan. <laughs> nak dijawab sah berdosa kita. Gimana caranya? Sama kemarin jemaah Ustaz saya sudah sampai ke Indonesia tapi belum tahu wadahannya. Gimana caranya? Kata pasalah bapak bayar ini, bayar jam. Tidak ada duit susah katanya. Baru nak ngemis ke saya, saya juga tidak ada duit. <laughs> Jadi sebelum berbuat ditanyakan dulu. Dan tanyakan itu bukan hanya sekedar tanya boleh tidak bolehnya. Ini ada dalilnya atau atau tidak? Oh ada dalilnya. Di mana? Sahih atau tidak? Nah, juga dalil tapi hadisnya tidak tidak sahih. Makanya memang perlu kita belajar Belajar lebih banyak Karena memang kita sudah terlanjur Islam ini dibawa ke Indonesia oleh para pedang Sehingga asas-asas prinsip ilmunya belum begitu pokok Sampai hari ini mohon maaf sebesar-besarnya Pak Berapa banyak kawan saya sesama Ustaz Dari pesantren dulu Saya tanyakan sudah berapa kali Ustaz menamatkan Sahih Bukhari ayat al-zamani. Nah, kitab Imam Syafi'i kok kali baca Allah pada wadatan wakul. Belum pernah dipegang. Kitab Imam Nawawi kuli dua baca. Gitulah. Dan kita sudah terlanjur jadi mufti. Jadi ustaz atau guru besar. Sehingga mau tidak mau harus berani ngomong dia mau tak mau harus berani bermulut. Ya karena sudah cinta orang besar mulutnya harus harus besar. Jadi harus itu makanya kita mau perlu banyak belajar. Mohon maaf ya sebesar Justru kita lebih banyak membaca buku pemikir daripada buku ulama. Padahal ilmu itu ada di bukunya ulama. Ulama bukan di buku pemikir. Pemikir itu ilmu sambil berenung aja pak. Kira-kiranya tulis misalnya menulis nah ini bagus rangkai-rangkai itu satu dia punya modal pandai bahasa Arab dikit ya rangkainya ini doa ini ini doa ini ini doa ini padahal tidak pernah disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia punya nama punya pengaruh akhirnya punya jemaah dibuat pula oleh kaum muslimin akhirnya ditransfer ke berbagai daerah mungkin produknya Aceh mungkin produknya Medan mungkin produknya Jawa standarnya SN SN SNE kita agama ini tidak ada standar SNI, ISO e. saja tidak laku nah, agama ini standar SNI e tidak laku ISO tidak laku yang laku adalah standar Allah Allah dah nah, karena dengan dialah ada hanya agama agama kita kan agama samawi bang agama langit bukan agama bumi agama kita diturunkan bukan hasil kreativitas Nabi Nabi tidak ada artinya kecuali menyampaikan dan menjelaskan. Menyampaikan dan menjelaskan. Itu pun penjelasannya dari Allah juga. Datangnya melalui hadis Nabi Alaihissalam. Barangkali demikian. Sekiranya tidak ada yang perlu dipertanyakan. Iya kan? Ya malam dah. Kasihan saya. ya. Ya kalau nak bertanya nanti lah. Ya kalau masih ada kesempatan lain. Kalau ada pertanyaan, nanti tetanggaan pula ya. Silakan satu pertanyaan. Nah, silakan. Ya, jangan satu. Ini banyak jawaban. Hah? Sholat? Ini? yang standarnya itu kan kita berjumlah di Arab Saudi. Dan nah, di masjid ini, kalau di Arab Saudi itu bagaimana tata cara sholatnya? Apakah setelah kita sholat, kita tambahkan aksesoris kita harus zikir berjamaah. Kalau di Arab Saudi juga, kalau di Indonesia ini kan bermacam-macam kan. Ada yang sendiri, ada yang berkumpul berjamaah. Ya. Apakah seperti itu juga di Arab Saudi? Sikir itu kan bunga ya. Kan bunga itu. Hah? Kalau bunga itu eh, sebenarnya gimana ya saya standar kita bukan Arab Saudi standar kita bukan Arab Saudi bukan pula Mesir bukan pula Indonesia tapi standar kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi itu ada yang lama Ustaz memang yang asli itu yang lama-lama yang tahap itu yang lama-lama sekarang ini banyak yang recycle. iya daun, daun ulang, tak tahan lama pak. Walaupun punya merek SNI, saya beli kipas standar nasional Indonesia karena ingin harganya murah. iya mudah-mudahan karena sudah SNI, ya lumayan lah satu tahun lumayan, ah, tak sampai seminggu udah patah. boleh banget. Jadi ada seperti itu. Makanya standar kita bukan Arab Saudi. Standar kita adalah Rasul Rasulullah SAW. Nah, gimana cara mengetahuinya? Kita kumpulkan hadis-hadis tentang sholat Nabi SAW. Loh, kenapa? Karena Nabi suruh kita sholat sesuai dengan bentuk dia. Upaya lama kerjanya Ustaz. Nanti puasa kalau tidak bisa ngajar saya nanti tidak bisa kerja. Nyatanya tanya sama yang yang sudah mengerjakannya. Tapi yang kerjakannya itu berbeda-beda. Berbeda? Sudah bingung kita. Cari yang mereka yang senantiasa mendukung, menghukum dengan sunnah. Yang dia kalau dengar sunnah gembira dia, kalau dengar selain sunnah sedih dia. Sebaliknya ada yang kalau dengar sunnah cemburu dia, kalau dengar selain sunnah, ah ini baru dia. Ini baru Oke lah kalau begitu kan. Ya. Jadi kaum muslimin muslimat. Nah siapa-siapa imam sunnah kalau nak yang lama-lama ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad. Ya. Kalau yang nak baru-baru, misalnya ada Syekh Al Albani yang memang dikenal dengan keteguhannya dengan sunnah. Dia kalau dengar nama selain sunnah itu maha besar dia. Berarti kalau dia kerjakan Insya Allah itu adalah sun, sunnah. Ya. Walaupun beliau juga sebagai manusia ada ijtihadnya yang salah, tetapi salahnya dari 10 ribu salah 10 kan banyak dia. Ya. Dari 10 ribu salah, oke lah dari 10 ribu salah 300 banyak. Banyak berapa persen? 0,03 persen banyak dong. Banyak juga ya. Baik, makanya mungkin bayar zakat 25 persen berat juga karena banyak. Ego kaum muslimin dan muslimah yang semuanya. Jadi kita lihat orang-orang yang teguh dengan sunnah. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, seperti Syekh misalnya uh, eh, Muhammad salih bin Taimin. Tapi kok orang Arab Saudi semua Ustaz? Orang Arab Saudi semua. Bisa cari orang Mesir juga. Ada misalnya Syekh coba eh, siapa Abu Syekh? Hah? Abu Sa'ad Huwaini, ada Mustafa Al-Adawi, ada Muhammad Hassan dan sebagainya. Wahid Salam dan sebagainya. Silakan. orang Mesir kan sama juga orang orang Saudi juga. Asalnya ah, orang Maroko. Ya, jadi orang Maroko iya, yang memang mendukung sunnah, bukan mendukung selain sunnah. Kan jelas itu. Kalau dia bilang sunnah tapi dicarinya yang tidak sunnah berarti tidak dukung tidak dukung sunnah maka cari sunnah bisa ada pengamen pengamen Amin Bukuzam sunnah dan sebagainya oh itu kan orang Arab semua sunnah ini lah bahaya kita nih tidak mau lagi guru semua orang Arab ya. ini udah parah ini sakit ini nah, cari orang Amerika orang Amerika yes okay no problemnya buatlah semua katanya itu kita dapatkan. Ya, makanya siapapun yang keluar dari Amerika belajar agamanya, rata-rata no problem. Jangan heran karena orang itu sukanya gitu. Kalau kita sudah bilang no problem semuanya, ujungnya nanti problematika. ujungnya timbul problematika umat yang tak bakal selesai. Karena apa? Karena jalan sudah mati. Jelas ya? Dan belum jelas berarti itu. Belum. Jadi standar kita Rasulullah. Gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya apa jawabannya? <laughs> Kalau sedang 45 menit. <laughs> Ini serius ya? Pendek aja nih ya? Pendek aja? Baik. Nggak serius ini kalau sudah 45 menit. Karena saya pernah ditanya, kenapa saya tahu waktunya? Saya pernah ditanya oleh Pak Ismail Subo, kenapa? Nah, kenapa Ismail Subo? Ibunya Ibu Sertina. Itu dimuka tentang zikir juga. Saya lihat jam, Bapak siap tidak mendengar jawaban saya? Kan, kalau tidak siap, saya tidak jawab. Kalau siap, saya jawab. Bolanya panas katanya siap Ustaz. Jemaah <laughs> Siap. Janji nggak marah? Janji. Saya jawab. Itu waktunya sekitar 40 menit Pak. Itu jawaban sedang. Jawaban sedang. Kalau mau sedang yang Pendek Pendeknya. <laughs> Baik, jawaban pendek dan sangat pendek sekali. Bahwa Nabi alaihi salatu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita banyak bersikir. Di antaranya zikir yang afdol itu adalah setiap selesai sholat. Nah, dari sekian banyak hadis tentang zikir dan doa, jumlahnya ribuan hadis tentang zikir dan doa. Alhamdulillah, yang sahih dan sahih, Nabi tidak pernah berzikir bersama-sama tapi sama-sama berzikir selalu begitu. Beda antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Nabi selalu sama-sama berzikir selesai sholat. Baik zikirnya itu duduk maupun sambil berdiri atau sambil berjalan. Karena Allah bolehkan selesai sholat boleh ber. Fadkurullah wa ala Kalau sudah selesai sholat kalian, berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan ber berbaring. Nah, ini balik lagi nih bang. Ini kalau saya panjangkan dikit nih, ya tidak bisa dikiaskan zikir kita kepada Allah dengan adab kita kepada manusia. Kadang-kadang kan kita begini beranalogi kalau dengan Allah kan masa dengan apa kalau kita berdoa minta kepada pejabat masa kita sambil-sambilan ya harus melalui orang dekat ya kadang-kadang kan tidak bisa dikiaskan pak pasalnya kalau bapak pergi menghadap apa ah, pak gubernur sambil berbaring begini pak boleh tidak sih minta boleh nggak boleh nggak tapi pada Allah sambil baring ini boleh nggak boleh kan boleh nggak atau gitu loh aja ambil bantal baring duluan pak <laughs> saya ada proper permohonan nih mbak di mbak nanti tapi sama Allah mana enggak sambil terlentang ini ya Allah ini bagi yang bujang ya ya Allah kapan saya menikah <laughs> boleh boleh kan makanya tidak bisa kias pak menganalogikan Allah dengan makhluk sumpah al farid batil fasidul i'tibar tidak bisa dipakai itu kias makanya agama ini tidak makanya kita contoh aja Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai masalah maka Nabi alaihi salatu wasallam selalu sama-sama berzikir dan sama-sama berdoa tapi mohon maaf saya tidak menemukan dalil yang sahih dan sahih beliau berdoa dan berzikir bersama bersama-sama. Itu jawaban pendek. Ya, jawaban pendek. Buktinya doa-doa yang beliau baca rata-rata bersifat mutlak kata tunggal. Kata tunggal misalnya as rumah. Apa artinya? Saya minta ampunan kepada Allah. Perlu diumumkan itu? Perlu diumumkan pakai mikrofon? Hah? Saya minta ampun pada Allah katanya. Kan tidak pas itu kok muslim. Enggak pas kan? Makanya Nabi membaca dengan suara suara ini. karena dia berdoa juga. Allahumma inni a'udhu bika. Ya Allah aku minta perlindungan kepada aku juga. Kalau dia doa aku masa diaminkan sama jemaah? Eh, B, kami kok tidak dibawa tadi? Itu selalu doanya, tidak pernah dia baca Allahumma al azim. Kan ada ya. Selalu astagfirullah. Besok kalau ada imam yang bilang astagfirullah keras-keras, "Bang, kami kok nggak dimarah itu?" Nah, harusnya nastagfirullah. Nastagfirullah. Ya enggak apa-apa, silakan aja. Tapi bawa jemaahnya. ini karena alasannya ada hadis palsu, tidak ditemukan juga dalam buku hadis palsu mengatakan termasuk imam zalim kalau berdoa sendiri-sendiri tidak bawa jemaah itu hadisnya palsu. Tidak ditemukan juga dalam hadis palsu. Ya, palsu. Palsu buatan Indonesia namanya, kan SRI kan juga. Ini hak kita hadis palsu, Itu tidak ditemukan. Jadi termasuk imam yang zalim kalau berdoa sendiri. Nah kalau dia bilang nanti astagfirullah, bang, ingat kita dong, gitu, ingat, ingat kita, kita sama-sama di satu satu mobil ini. Bahwa juga bicara harus berubah nanti sifatnya semua. al-azim alladhi Walaupun sebenarnya di la ilaha illallah ila la ilaha illallahul hayyul qayyum itu bukan selesai sore, bukan selesai sore. Ini banyak juga dirangkai-rangkai dari bahan-bahan yang yang lain. Jadi memang kadang-kadang bahan untuk atap dipasang untuk fondasi. Itu yang masalah kadang-kadang. Karena apa? Karena konsultan pengawasnya lalai dikonsulkan pengawal lain kontraktornya suka nih suka nipu itu itu masalahnya ini kontraktor iya konsultan kan sering disogok teman usaha-usaha disogok dengan amplop kan jadi kita berani menjelaskan yang mana itu akhirnya kontraktornya nakal kontraktornya nakal bahan atap dipasang untuk bon bonaksi makanya tak kuat bonaksinya jadi semua surah doanya sifatnya yang Lalu ada memang ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang menjadi subuhat bahwa Nabi berdoa satu berzikir dengan suara tinggi yaitu Abdullah bin Abbas kunna na'lamu intihaa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat Rasulullah bitakbir kami mengetahui selesai sholat Nabi itu dengan suara tak, dan sekarang pertanyaannya dia menyebutkan selesai sholat Nabi selesai sholat bertakbir Nabi selesai solat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar Allahu Akbar gitu Gitu kan? Kalau memang gitu kita buat nanti Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Betul? tidak apa-apa kalau itu dijadikan dalil. Makanya kita dalam menafsirkan hadis seperti yang saya bilang tadi, jangan ambil kamus Mahmud Yunus. Itu bukan secara hadis. Buka buku Fathul Bari, buka juga Himdatul Khari, buka juga Al-Kawakibud Dawari, buka juga kita eh, apa namanya Al-Kawakibud Al-Kawakibud Durri dan seterusnya. Bukan kita itu, akan nah, ditemukanlah syarah yang sebenarnya seperti yang dinukil oleh Al-Yukai dalam kitab Inaratul Fikri Fima huwa min tariqatil fikri Apa katanya? Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat biasanya mengucapkan istighfar tiga tiga kali. Maka oleh sebab itu tidak satupun pensyarah hadis mengatakan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat normal. Sholat yang biasa, yang biasa. Maka ta'ayyana hamluhu ala sholatil khawfi fil ghazwi. Maka wajib ditafsirkan bahwa sholat yang dilakukan itu dengan takbir itu adalah waktu sholat khawf, yaitu ketika peperangan. Karena tak sempat lagi sedikit panjang, panjang. Dan hikmahnya adalah mengucapkan takbir itu untuk menggertak musuh. Ya, kalau nanti misalnya dalam sholat perang kita jihad nanti, ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tidak apa-apa, Ini hadisnya. Tapi di dalam suasana normal kita tidak membaca takbir dan suara Nabi tidak pernah didengar oleh jemaah kecuali yang dekatnya saja. Bulan itu jawaban ben pendek sekali. Jawaban pendek sekali. Pasalnya saya punya majelis di Tiap Mumbai sudah dua tahun lebih tentang masalah zikir belum selesai separuh. ya bikin doa dan zikir itu setiap subuh ganjil setiap minggu hari minggu ya ini saya sholat subuhnya di sana insyaallah di minggu satu, minggu tiga, minggu lima. Jadi kalau jawaban panjang siap, ayo kita teruskan. Pasalnya ada yang minta jawaban sedang ketika saya ke Syahubu, Alhamdulillah kami baru selesai jam 12 dari lepas maghrib. Besok subuhnya saya kirim Itihad pulang. Ya, jadi sampai di sini jam dua lewat tidur sekejap bangun lagi jam empat berangkat lagi lonjakan dua kayak payah jadi ustaz sebenarnya tidak usah jadi ustaz ya kalau tidak mau lotir-lotir tidak mau lonjakan-lonjakan, tidak mau benar-benar ya. belum lagi nanti kita dalam pikiran kita yang kita sampaikan yang benar ternyata ada juga salahnya atau ada yang nak menyalahkannya atau setidaknya ada yang akan membuangkan isu-isu yang tidak sehat tentangnya. Itu banyak. Makanya sering saya kalau dalam dalam apa itu saya rekam dulu. Karena banyak orang yang membuat sesuatu yang saya tidak katakan, saya katakan. Ya. Dan yang masih yang sering itu bukan orang biasa, tidak jarang pula ustaz atau menyandang diri sebagai ustaz. Saya pernah datangin, datangin ustaz besar sekali. Ustaz besar sebuah rekamannya ini Ustaz, Ustaz kan bilang begitu. Ini rekamannya tolong dengarku. Tidak mau dia dengar. Dia ya aja gitu. Tidak mau dia mendengar. Yang penting kamu mengatakan gitu katanya. Ya Allah, ini saya sudah bawa dia Ini yang namanya itu tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun Nah, Saya tunjukkan ini rekamannya. Atau kalau Ustaz bersedia, besok tanggal sekian saya ada ujian tentang masalah ini tolong saya hadir nanti ongkosnya saya bayarkan nggak juga mau ini yang masalahnya diajak ketemu berdialog tidak siap dan ketika di belakang ngomel itu sudah saya ceramah itu di Islamic Center bagaimana? di Islamic Center Kabupaten itu saya rekam di samping rekaman markas saya juga punya rekaman pribadi saya muter lagi di rumah kadang-kadang pas pulang kan lumayan itu satu jam setengah ada makin lalu sudah saya pulang satu menyimaknya ada kira-kira sesuatu yang tadi salah saya omong misalnya atau perlu diluruskan pengertiannya nah itu pentingnya sama mereka nah tidak lama tiga hari setelah itu dapat berita Ustaz itu ngomong begini-begini tentang saya saya datangin kan ke rumah saya buat rekamannya ini tolong dengarkan Ustaz yang penting kamu katakan itu saya tidak perlu rekamannya Ya. Kalau gitu ya mau boleh buat. Ini kayak ada dukung sebelum masuk Masih Islam tadi dia tidak mau benar mendengar gitu. Yang penting kamu ini penyihir gitu aja. Jadi kita ini kaum muslimin dan muslimat menggunakan Allah SWT enaknya memang kalau sesuatu kalau sudah bertemu khususnya di rumah Allah bisa semua dibunuh. Ya kita serahkan ke Allah dan Rasulullah. Dia kan tidak ada yang dirugikan ya. Serahkan kepada Allah dan dan langsung bukan serahkan kepada Ustaz Dasman, tidak. Mohon maaf saya, Bapak jangan ikut saya ya. Ini kalau salah saya tolong jangan ikut, jadi beban saya nanti. Besok saya jadi saksi, habis itu jadi tersangka. Ini mohon maaf, saya tidak ingin Bapak Seperti kata Imam Syafi'i Saya ingin ilmu ini diambil dari saya Tapi jangan dinisbatkan ke saya Jangan gara-gara ilmu saya Demi Allah, jangan tapi kalau yang saya sampaikan itu firman Allah dan Rasul sesuai pemahaman Nabi dan sahabatnya ikut. Kalau ada nanti salahnya ternyata sahabat memahami tidak seperti Ustaz misalnya, nah ikuti yang itu jangan saya. Karena saya tidak mau jadi terangkan. Karena di hari kiamat itu Pak Ustaz itu paling banyak masalahnya. Paling banyak berarti hati Pak. Apalagi kalau banyak pengikutnya. Makanya kalau tidak jadi ustaz itu jangan cepat-cepat keluarkan SK-nya dulu ya. Kayak Imam Malik dia baru bersedia dirusak sebanyak 70 orang fuqaha Madinah merekomendasinya baru dia mau jadi mukmin. 70 orang fuqaha. Kita baru sepertujuh yang merekom kita. Inilah bukti yang sebenarnya. <laughs> ya Allah. Ya. Yang lain jangan dengar ya. Bahkan tidak jarang pula saya dengar Ustaz saya nak bertanya Ustaz Tapi saya sudah tanya sama Ustaz Lasman kan Kamu tanya sama dia Dia tak berpikir juga Dia tak tanya sama saya katanya Saya yang tahu Yang bilang ya Allah Ini akhlak seperti ini Tidak ada di zaman sahabat ini Mereka justru kalau ditanya Tanyakan Ustaz itu dia yang paham Tanya lagi Tanya Ustaz itu dia lebih Akhirnya balik lagi ke Ustaz yang pertama Ustaz, semua anak yang jawab katanya Ustaz yang paling paham katanya barulah baru dia jawab ya kalau begitu oke lah kalau begitu oke lah kalau begitu akhirnya dia jawab begitu aku garap dulu kalau sekarang enggak kalau tanya semua saya kok tanya sama dia tahu nggak dia teman Madinah kan ya orang Madinah itu sesat kan ya ya orang Madinah sesat Nabi bilang iman itu kembali ke Madinah Nabi bilang dalam hadis sahih innal iman la ya'izu ila Madinah kama al hayyat ila juhriha. Imanku di saat banyak fitnah di luar kembali ke kota Madinah seperti kembalinya ular ke sarangnya. Lalu orang Madinah sesat. Hah? Masuk akal loh. Ya, atau bolehlah sesat, tapi mungkin yang di luar Madinah lebih Ya karena Madinah itu bersahabat di luar tentu lebih. Nabi yang ditinggal di Madinah Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ditegakkan di Madinah itu adalah bukan perkataan Syafi'i, bukan perkataan Hambali, bukan perkataan Maliki, tapi perkataan Nabi. Tapi perkataan Nabi. Alhamdulillah kami diajarkan membahas seluruh mazhab kecuali mazhab Syiah. Kecuali mazhab Syiah karena tidak ada hujahnya. Ya kecuali mazhab Syiah seluruh mazhab mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Al-Zahiri semuanya kita bahas dan kita diarahkan untuk mentarjih yang dalilnya paling kuat. Kalau sama-sama kuat, adu kuat. Sama-sama kuat ya berarti kita nego ya kalau ada yang amankan begini silakan. Yang amankan begini silakan. Misalnya ini, nak jahar bismillah silakan. sir bismillah Jangan pula begitu. Misalnya sebelum saya jadi imam besar di Islamic Center Bangkinang itu, siapa yang tidak mau jahat tak boleh jadi imam. Berarti sempit jendela. Sebenarnya. Kalau saya Saya pendapat pribadi saya yang mengatakan sir lebih kuat dalilnya. Lebih pas untuk diamalkan. Tapi siapa yang mau jahat silakan, silakan dan buat sendiri. Yang paling jahat saksi nanti. Itu aja. Makanya imam kami empat, dua sir dua jahat. dua jahat silakan. Tapi kalau untuk doa rame-rame bisa gimana? Nah, tolong kali dari dulu, kita jumpa nanti bawa saya. Kalau betul benar dalilnya dari Nabi, saya pertama nanti launchingnya. <laughs> saya pertama launchingnya, karena saya mau besarnya. Tapi kalau saat belum antum temukan, tolong ditahan dulu, tolong di ditahan dulu karena itu hukumnya su sunnah. Kalau bismillah itu dalam sholat, jangan sampai tinggal mulai ya. Nah, dalam sholat tidak bisa diundur-undur Tapi kalau dikit ini boleh nih? boleh diundur undur Yang pasti aja lu diamankan, yaitu disir, disirkan. Wallah. Ini panjang juga punya. Makanya itu panjang. Dari awal saya bilang jangan bertanya gitu. Tapi ini saya ini pantas nanya ibarat apa? Ibarat penjualan kalau ditawar, diborong itu masalahnya. Yang terima kasih ya. Itu demikian dulu. Dan saya mohon sebesar-besarnya kalau ada yang kurang, tambah-tambahkan ya. Kalau ada yang berlebih, bawa semuanya pulang. Kalau ada yang salah, jadi apa? Kalau yang salah jangan di ya, apa Cepat, cepat dilupakan. Ya, balik saya omong, baik salah ilmu, tolong cepat dilupakan. Karena saya ingin besoknya ketemu dengan Bapak masih tetap Assalamualaikum. yang iki iya, sama pertanyaan jangan begitu nanti Pak. Tolong mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, iya. Tolong kita dimaafkan Pak. Daripada nanti kita saling memanggil pula, gitu ya. kita kan ingin cepat-cepat masuk, cepat-cepat masuk sudah jangan terlalu banyak perkara teman. terlalu maklum dari sekarang ya. Ya, kalau ada yang perlu diklarifikasi, cek dan dicek. Insyaallah nomor saya silakan dicatat 0812 75 80 70 43 atau mau komunikasi lewat Facebook tapi Facebook saya kadang-kadang nggak sekali enam bulan dibuka <laughs> ya jarang sekali berkenan maklum lah gaptek bang. Saya sengaja bawa ini supaya tidak ditunggu <laughs> iya. Jadi tidak begitu hobi waktu udah Kadang-kadang aja dibuka. SMS sering tidak masuk. Pasalnya HP saya canggih. HP-nya sering sering penuh inboxnya. Jadi kalau ada komunikasi telepon langsung. Kalau tidak ada pulsa, di call saya telepon balik. Iya. Kalau tidak saya telepon atau saya tidak angkat, jangan bersedia di dulu pasti dalam kondisi tidak mungkin menjawab. Misalnya tadi beliau dalam saya pas lagi di WC. Kita Pula heran kita, gitu ya. kalau pos sudah kita tidak mampu menjawab, banyak telepon. Pas lagi setiap duduk-duduk nyantai-nyantai, nggak ada yang telepon. Ya, jadi mohon maaf ya, Siap siapa tuh? Hah? Kalau enggak tak saya selesai. saya tambah lagi. Ya, biar enak kita. Artinya lepas yang pergi dengan hati yang suci muka yang yang jernih. Mudah-mudahan Allah masih menakdirkan kita bertemu kembali. Tidak di dunia ini, mudah-mudahan di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa nafsan wa qalban khashi'an wa 'ilman mu'tami'an ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha استغفر الله واتوب اليه والسلام Thank you.